Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah <clears throat> rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah fatwa arkanil Islam, fatwa-fatwa seputar rukun Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang masalah akidah. Ya, selanjutnya adalah hukum menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Habibullah. Ya, di sini akan ada pembahasan tentang Habibullah dan Khalilullah. Ya, dua-duanya kalau terjemahnya bahasa Indonesia sama, kekasih Allah. Ya, namun dalam sudut pandang bahasa Arab itu berbeda. Ya, karena level, level karena cinta itu berlevel-level dan level cinta yang paling tinggi ya, kekasihnya disebut dengan sebutan Khalil. Penjelasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kekasih Allah Habibullah itu satu yang tidak diragukan. Maka beliau adalah habunillah mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Namun ada wasfun a'la. Ada gelar yang lebih tinggi daripada gelar Habibullah yaitu Khalilullah. Maka sang Rasul alaihi salatu wassalam adalah Khalilullah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diatkan uh, oleh Ibnu Majah Inna Allah takhadani khalilan kama takhada Ibrahim khalila. Sehingga Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Maka berdasarkan data yang sampai kepada kita, Khalilur Rahman itu ada dua, yaitu Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu siapa yang mensifati Nabi menyebut Nabi dengan mahabbah dengan Habibullah fakat saja maka dia telah menurunkan Nabi dari derajatnya. Karena dalam bahasa Arab khullah a'zam minal mahabbah wa a'la. Ya, cinta dalam bentuk khullah yang orangnya disebut khalil lebih besar dan lebih tinggi daripada level cinta yang disebut dengan mahabbah yang orangnya disebut dengan sebutan habib. Karena setiap orang yang beriman Allah cintai. Namun Rasul alaih salatu wasalam itu dalam level yang lebih tinggi daripada level Habib. Yaitu level khullah. Karena Allah telah mengangkat beliau sebagai khalil. Sebagaimana mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Oleh karena itu kami katakan. Sebenarnya Muhammad itu utusan Allah dan khalilullah. Dan ini lebih tinggi daripada kalau kita sebut beliau adalah Habibullah. Karena Khalil itu secara otomatis mengandung mahabbah. Sebutan Khalil itu otomatis di dalamnya terdapat Habib. Waziyadah ditambah plus li'annahu ghayatul mahabbah. Karena khullah itu adalah puncaknya mahabbah. Ya, maka yang disebut dengan Khalilullah itu Habibullah plus ya, Habibullah plus. Oleh karena itu menyebut Nabi dengan sebutan Habibullah itu wasfun naqis adalah penyebutan yang tidak sempurna karena ada level yang lebih tinggi dan dalam yang level lebih tinggi ini level yang lebih rendah itu otomatis terdapat di dalamnya ya, lulusan SMA itu otomatis lulusan SMP. Ya. Ya. Maka dia lulusan SMA itu kemudian kita sebut dia lulusan SMP tidak salah. Itu mesti bisa dikatakan, bisa dipastikan iya. Ya, namun ya, namun itu tidak sempurna. Ada level yang lebih tinggi dan dengan menyebut level yang tinggi, yang bawah otomatis tersebutkan secara tidak langsung. Dia lulusan SMP, SMA otomatis sudah tersebutkan di dalamnya secara tidak langsung lulusan SMP. Dia dia, ya, dia sarjana itu otomatis sudah tersebut secara tidak langsung lulusan SMA. Meskipun disebut lulusan SMA juga tidak salah. Ya, maka sarjana ini harus lulus SMA dulu. Ya. Ya. Maka dia disebut lulusan sarjana, ya, lulusan SMA tidak salah. Namun kurang sempurna. Kemudian hukum menjadikan pujian pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai barang bisnis, ya, menjadikan sair pujian kepada Nabi ya, sebagai lahan bisnis. Ya, maka eh, jawaban Syaikhul hukum hal ini adalah haram wajib diketahui bahasanya kalimat-kalimat ya, sanjungan kepada Nabi itu ada dua macam. Pertama sanjungan yang sesuai dengan apa yang jadi hak Nabi. Tanpa sampai pada derajat hulu berlebih-lebihan. Hukumnya tidak mengapa. Tidaklah mengapa seorang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian yang huwa ahluhu Nabi layak mendapatkannya. Yaitu sifat-sifat terpuji yang sempurna yang ada pada akhlak Nabi dan perilaku-perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah pujian untuk Sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau di antara pujian kalimat-kalimat pujian pada Sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kismun ada satu bagian yang si pemberi pujian itu keluar dari batas toleransi ila menuju sikap berlebihan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tutruni, janganlah kalian memujuki secara berlebihan, sebagaimana orang Nasrani memuji Al-Masih Putra Maryam dengan berlebihan. Aku hanyalah hamba Allah, katakanlah hamba Allah dan utusannya. Maka siapa yang memuji sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan dia adalah pertolongan bagi orang-orang yang minta tolong. Dia adalah yang mengabulkan doa orang-orang yang ya, dalam keadaan terpaksa dia adalah sang pemilik dunia dan akhirat. Dia mengetahui hal masa depan. Pemasyabah dzalika dan pujian-pujian semisal itu min al-fadil madih yang merupakan kalimat-kalimat pujian, maka pujian jenis semacam ini hukumnya haram. Bahkan bisa mengantarkan pelakunya kepada syirik akbar, mengeluarkan dari agama. Maka tidak boleh memuji sang Rasul alaih salatu wassalam bima dengan pujian silu yang mengantarkan pada derajat berlebihan. Linahyin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam andale karena Nabi melarang hal tersebut. Ya, kemudian ini pembahasan yang pertama, macam-macam kalimat sanjungan untuk Nabi. Kemudian narji, kemudian kita kembali kepada masalah ittikhadul madih. Menjadikan syair-syair pujian pada Nabi yang itu tergolong pujian yang boleh, berarti pujian jenis yang pertama, hirfatan sebagai profesi. Yang dengannya seorang itu yaktasibu mencari penghasilan. Maka dia nyusun sair, sair-sair pujian, dan ya, menjualnya, ya, dan membisniskannya. fanaqol maka kami katakan, Ya, inna hadha haramun wala yajuz. Ini hukumnya haram dan tidak boleh. Ya, boleh jadi bikin ya lagu-lagu pujian untuk Nabi. Ya, kemudian cari duit dengan me menyanyikannya. Makanya ada hukum nyanyian dan ada hukum uh, menjadikan kalimat-kalimat pujian kepada Nabi sebagai ya, ya, sebagai sumber pendapatan. Ya, seandainya nyanyiannya boleh, ya, seandainya nyanyiannya boleh, maka ini ada ya, poin yang kedua yang dibahas di sini. Ya, boleh tidak itu jadikan sebagai sumber penghasilan? Maka kata kata beliau hukumnya haram. Karena puji, memuji Rasul alaihi salatu wasalam dengan pujian yang yastahikum jadi hak Nabi wa bimah wa ahlu dengan pujian yang layak bagi Nabi min makarimil akhlak. Ya, eh, eh, pujian yang layak bagi Nabi karena akhlak yang mulia dan sifat-sifat terpuji yang ada pada Nabi, perilaku yang lurus, madahahu bidzalika memuji Nabi dengan kalimat-kalimat semacam ini minal ibadah. Dah tergolong ibadah yang dengannya seorang mendekatkan diri kepada Allah dan sesuatu yang statusnya ibadah tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Mengingat firman Allah Ta'ala di surat Hud, ayat 15 dan 16, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, akan kami balas ya, ilaihim mereka, a'malahum amal mereka via di dunia. Wahum dan mereka via di dunia, la yibkhosun tidak dikurangi. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Hapuslah apa yang mereka lakukan dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Wallahul hadi ila sawa'is sirat. Allah memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Kemudian selanjutnya orang yang berkeyakinan kalau Nabi itu adalah nurun min nurillah. Cahaya bagian dari cahaya Allah. Dan dia bukanlah manusia. Nabi yang yang gaib. Bahwa yastaghi subihi summa kemudian orang tersebut minta-minta tolong menghilangkan kesusahan kepada Nabi dan meyakini kalau sang Nabi itu memiliki hak untuk mengatur manfaat dan madarat. Apa hukum hal ini? Bolehkah sholat di belakang orang ini atau orang yang sejenis dengannya? Afiduna jazakumullahu khaira. Tolong beri faedah. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuk anda. Dan dalam kalimat jazakallahu khairan Eh, eh, ada eh, khairan di sini nakirah di ta'zim. Maka itu secara otomatis maknanya itu adalah khairan aziman. Tidak perlu ditambahi. Itu secara otomatis sudah mengandung kurang lebih mengandung makna kathiran. Ya, tanpa perlu ditambah kathiran. Karena nakirah di situ nakirah li ta'zim. Ya, dan jangan mengatakan jazakallah hairan. Nah, ya, kalau jadi hak itu artinya bingung. Ya. ya. Semoga Allah memberikan balasan kebingungan untukmu. Maka pusing nanti orang yang uh, eh, didoakan tadi doanya makbul. Nah, ya, maka orangnya pusing karena mendapatkan balasan kebingungan. Jazakallah hairan. Ya. Hairan bukan khairan namun hairan itu bingung. Dan jangan bacanya jazakallah di ja. Jazakallah kalau pakai e, zaknya tasjid artinya motong atau nyembelih. Ya semoga Allah memotongmu. Waduh, apanya ini? Nah, eh, man, eh, man taqada siapa yang meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah salah satu cahaya ini adalah cahaya dari Allah bukan manusia. Nabi tahu hal yang gaib, maka dia kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa wa min a'da illahi wa rasuli. Dia termasuk musuh Allah dan Rasulnya, bukan kekasih Allah dan Rasulnya. Maka lihat kita lihat di sini ya, Said memberikan vonis kafir ya, tanpa ya, syarat ikomatul hujah. Dia kafir. Orang seperti itu kafir. Ya, Li'ana kaulakan ucapannya ini adalah takdibun mendustakan Allah dan Rasulnya. Siapa yang mendustakan Allah dan Rasulnya maka dia kafir. Dalilnya eh, dalil bahasa perkataannya dalam mendustakan Allah dan Rasulnya firman Allah Ta'ala Kul inna ma'ana basyarun mithlukum Umumkanlah wahai sang Nabi, aku adalah manusia seperti kalian. Firman Allah di surat An-Naml, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui masa depan kecuali Allah. Dan surat Al-An'am, umumkanlah sang Nabi, aku tidak pernah berkata kepada kalian, aku memiliki perbendaraannya Allah. Aku tidak pernah bilang, aku tahu masa depan. Dan aku juga tidak pernah bilang, aku adalah malaikat. Aku tidaklah mengikuti kecuali wahyu yang diberikan kepadaku. Kemudian surat Al-A'raf, katakanlah aku tidak memiliki untuk diriku manfaat tidak pula madarat. Kecuali Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Seandainya aku mengetahui hal yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak nikmat. Khair di sini artinya nikmat. Aku akan memperbanyak nikmat. Maka aku punya banyak nikmat. Ya, dan wa mamasannya su dan aku tidak tertimpa kejelekan. Kejelekan di sini maknanya musibah. Karena aku tahu masa depan, oh kalau ke sana saya celaka, saya tidak akan ke sana. In ana ila nadhirun wa basyirun yuk yu'minun. Sehingga aku adalah pemberi peringatan dan kabar gembira, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya hanyalah manusia biasa semisal kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karena itu jika aku lupa dalam sholat atau yang lain, fadak kiruni ingatkanlah aku. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan siapa yang istighosah? Istighosah itu Ya, minta tolong dihilangkan kesusahannya. Ya, orang yang ya, minta tolong agar diberi momongan setelah lama nikah tidak ada momongan. Orang ya, diberi kesembuhan karena sakitnya sakit yang ya, membahayakan. Orang yang Uh, minta untuk dimudahkan lunas utang karena dia punya tumpuan utang yang ya, demikian besar itu istighosah. Siapa yang istighosah minta hilangkan kesusahan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena meyakini karena dia memiliki manfaat dan madarat, maka dia kafir. Mendustakan Allah, eh, mendustakan Allah dan menyekutukan Allah. Mengingat firman Allah Ta'ala dan Rabbimu berfirman, Berdoalah kepadaku, saya akan aku kabulkan. Sini orang-orang yang sombong beribadah kepadaku akan masuk neraka dalam keadaan hina. Umumkanlah wahai uh, umumkanlah wahai sang Nabi. Sesungguhnya aku tidaklah memiliki untuk kalian madarat tidak pula dan petunjuk. Umumkanlah wahai sang Nabi, sesungguhnya aku tidaklah tidak ada satupun orang yang bisa melindungiku minallahi dari adab Allah. Walan aji dan aku, aku tidak akan menjumpai selain Allah multahadan tempat berlindung. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kerabatnya, la urni angkum minallahi syaa. Aku tidak bisa menolong kalian ya, minallahi dari adab Allah syai'an sedikit pun. Sebagaimana yang Nabi ucapkan hal ini kepada Fatimah, demikian juga pada Sofia, Pak uh, Bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ya, ya, fonis takfir dari fonis kafir dari beliau, beliau tegaskan di paragraf yang terakhir di kalimat selanjutnya dan tidak boleh di sholat di belakang bermakmum dengan orang semacam ini dan orang yang semodel dengannya. Beliau tidak mengatakan ya, setelah orang tersebut dikasih tahu dan ngeyel, enggak. Langsung saja beliau katakan jika orangnya memang seperti itu, tidak boleh Anda makmum sama dia. Kalau dia punya itikot-itikot semacam itu, Anda tidak boleh makmum sama dia. Bahkan ditambah lagi, dan orang semodel dengannya. Dan orang semodel dengannya. bahkan ditegaskan lagi, solat di belakangnya tidak sah. Makmum di belakangnya tidak sah dan tidak halal menjadikan dia sebagai imam solat bagi kaum muslimin. Ya, maka lihat, saya menurut tidak mengatakan tidak sah e, sholat bermakmum di, di belakangnya dengan syarat dia sudah dikasih tahu ngotot, keras kepala, ya, ya, maka tidak sah, nggak kayak gitu beliau jawabnya. Ya, tidak sah sholat belakangnya, titik. Nggak ada dan ya, kalau dia ngotot setelah dikasih tahu ngeyel setelah dinasihati tidak namun ya, jika lap, apa, hasilnya, orangnya gini gini gini gini langsung beliau katakan tidak sah bermakmum di belakangnya ya bahkan orang yang tidak boleh setelah itu ditambahi tidak sah sholatnya ya maka di sini terdapat pelajaran penting bahasanya eh, tidak tidak semua harus ikumatul hujah dulu. Untuk disikapi. Ya, untuk disikapi secara lahiriah dengan sikap kepada non muslim eh, dengan sikap terhadap ya, di, untuk disikapi secara lahiriah dengan sikap untuk orang kafir itu tidak semuanya harus ikumatul hujah terlebih dahulu. Untuk masalah-masalah yang yang gamblang semacam ini meyakini Nabi bukan manusia, keyakinan Nabi tahu masa depan, ya, memiliki manfaat dan madarat, itu keyakinannya. Ya, maka langsung secara lahiriah disikapi sebagai sikap ya, bukanlah seorang muslim. Langsung disikapi dengan sikap orang kafir, orang musyrik, tidak sah sholat di belakangnya. Ya. Tidak boleh dan tidak sah sholat di belakangnya. ini ya, langsung disikapi dengan sikap sikap yang sikap lahiriah yang ditujukan kepada orang yang bukan seorang muslim. Dia tidak mempersyaratkan nah, nanti dulu setelah dinasehati. Tidak, tidak pakai seperti itu. Ini ya, bisa dicermati, dicerna. Ya, tidak kita jumpai semacam itu. Ya, namun sudah langsung dikasih ya, ketetapan baku, tidak boleh sholat ya, bersamanya, tidak boleh jamaah dengan dia. Bahkan sudah terlanjur terjadi, sholatnya tidak sah. Harus diulang berarti. Kemudian eh, hadis-hadis tentang keluarnya munculnya Mahdi itu hadis sahih ataukah tidak? Hadis-hadis tentang Mahdi terbagi menjadi empat kategori. Ada hadis yang palsu, ada hadis yang daif, ada hadis yang kualitasnya hasan, akan tapi secara total sampai derajat sahih. Ala annaha sahihun dengan statusnya adalah sahih dirairihi. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasanya dalam hadis-hadis Mahdi terdapat hadis yang sahih lidatihi. Wahada wal qismu rafi' ini macam yang keempat. Itu ada empat jenis hadis tentang masalah mahdi. Akan tetapi ya, mahdi yang ada dalam hadis-hadis ini, yang dalam hadis-hadis yang jenis ketiga dan keempat ini, bukanlah Imam Mahdi yang diklaim, yang dianggap oleh orang-orang Syiah yang ada dalam sardab dalam gua yang ada di Irak. Fa'ina adalah aslalahu karena keyakinan itu tidak ada dasarnya. Ini adalah khurafat yang sama sekali bukanlah kenyataan. Ya. Maka <clears throat> ya. itu sama sekali khurafat dan bukan kenyataan keyakinan orang Syiah bahasanya imam ke-12 mereka ketika bayi itu masuk ke dalam gua lahir kemudian masuk ke dalam gua dan menghilang dan nanti baru muncul di akhir zaman setelah hidup sekian ribu tahun di dalam gua. maka ini ya, Mahdi yang ada dalam hadis ini bukanlah Mahdi seperti itu. Tidak mencakup hal itu. Karena ini khurfat, cerita bohong yang sama sekali tidak memiliki dasar. Karena yang benar, yang mereka yakini sebagai imam yang ke-11 itu mandul dan tidak punya keturunan. Maka cerita kalau dia punya anak satu, anak satu-satunya habis lahir, langsung masuk gua, atau tak lama setelah itu masuk gua. Ini sekedar cerita bohong. Maka lah hakikota, ya, lahu sama sekali tidak nyata. Ya, karena ini sekedar bohong-bohongan. Akan tapi Mahdi yang ada dalam hadis-hadis biithbati yang menetapkannya adalah manusia sebagaimana yang lain, keturunan Adam. Ya, yukhlaku yang tercipta dan dilahirkan pada waktunya dan akan keluar menemui manusia di waktunya. Ini kisah Al-Mahdi. Dan dia adalah dari keturunan An-Hasan bin Ali dan bukan keturunan Al-Husain. Mahdinya ah keturunan Husain yang ada dalam hadis-hadis dari Nabi ya, Mahdi eh, yang dijanjikan itu keturunan Al Hasan bin Ali yang nama dia sama dengan nama Nabi, nama bapaknya sama dengan nama bapaknya Nabi. Maka dia Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Dan mengingkarinya secara mutlak menolak adanya Mahdi satu hal yang keliru. Dan menetapkannya secara mutlak juga satu hal yang keliru. Karena menetapkannya dalam bentuk mutlak itu mencakup Mahdi yang ditunggu-tunggu yang dikatakan dia ada dalam gua di Irak nah ini keliru. Karena meyakini adanya Mahdi yang bersembunyi di gua di Irak, Mahdi ala si'ah itu adalah khoblon kerusakan dalam akal dan kesesatan dalam syariat. Karena ini tidak memiliki landasan. Sedangkan menetapkan dan meyakini Mahdi yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat banyak padanya hadis yang akan lahir pada waktunya dan akan keluar pada waktunya hada hakun ini satu hal yang benar. Ya, kemudian tentang Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud adalah umatani dua bangsa. Dan dua bangsa ini min Bani Adam, keturunan Adam. Dan dua bangsa ini telah ada. Sebagaimana Allah firmankan di kisah Dzulqarnain di surat Al-Kahfi ayat 93 sampai 98. Akan saya bacakan lewat artinya lewat e, mukhtasar fi tafsir Al-Qur'an. Ayat 93 sampai 98. 8 Ya, e, maka sampailah Dzulqarnain. Ya, wasara berjalan Dzulqarnain sampai dia ya, sampai kepada satu celah di antara dua gunung. Lalu Dzulqarnain mendapatkan di depan dua gunung tersebut sekelompok orang yang hampir-hampir mereka tidaklah bisa paham perkataan orang lain. Hatta idza balagha baina saddaini, saddaini artinya dua gunung. Wajah dan mintu nihima, maka dia jumpai di depan dua gunung tersebut sekelompok orang yang hampir-hampir mereka tidak faham perkataan orang lain. Lantas mereka mengatakan Wedul Kornein, Senyayak judan makjud yaitu dua umat besar dari keturunan Adam mereka merusak di muka bumi dengan apa yang mereka lakukan berupa pembunuhan dan yang lain maka maukah kami berikan untuk anda harta ala antaja ala dengan sebagai upah engkau jadikan antara kami dengan mereka hajizan pembatas ya, kalau mereka mengatakan Wadul Qurnain Ya'jud dan Ma'jud merusak di muka bumi maka apakah mau kami jadikan bagimu khorjan upah maka ini dalil disyariatkannya dan dibenarkan mempekerjakan orang. Ya, mengupah orang untuk satu pekerjaan tertentu. Ala dengan syarat engkau jadikan antara dengan mereka pembatas. Maka kemudian di 95 eh, Dzulqarnain mengatakan apa yang diberikan rezeki yang diberikan oleh kepada kepadaku berupa kerajaan dan kekuasaan lebih baik daripada harta yang mau kalian berikan kepada aku. Nah karena itu maka bantulah aku dengan orang dan alat. Aku akan jadikan antara kalian dengan mereka pembatas. Ya kal memakan fi rabbi khairun ini bekuatin. Maka bantu saja bila tolak upahnya, bila katakan bahasanya kekuasaan yang Allah berikan kepada beliau lebih baik. Bantu aku dengan kekuatan yaitu dengan orang dan Eh, apa tadi? Dengan orang dan alat. Aku akan membuat untuk kalian rodeman. Rodeman di sini artinya hajisan pembatas. Atuni subarala hadid. Ini artinya ahdiru kita al hadid. Datangkan potongan-potongan besi. Maka mereka pun mendatangkan potongan-potongan besi. Maka mulailah Dzulqarnain membangun biha potongan-potongan besi tersebut di antara dua gunung. Hatta idza sawahuma bi binaihi sampai samalah bangunan Dzulqarnain dengan tingginya dua gunung tadi. Qala umal maka Dzulqarnain berkata kepada para pekerja, nyalakan api untuk potongan-potongan besi ini. Ketika potongan-potongan besi telah memerah, maka Dulkonen mengatakan datangkan tembaga cair akan aku tuangkan padanya. Ya, itu penjelasannya. Atuni Zubarul Hadid, ya. Zubar potongan-potongan besi. Ida sawa jika telah sama bangunan potongan-potongan besi itu baina sodafain. Sodafain dua gunung. Ya, maka an unfuhu tiuplah yaitu maksudnya nyalakanlah api hatta idza ketika itu telah jadi potongan-potongan besi tadi telah jadi api yaitu telah memerah. Ya, maka jika telah memerah qala atuni ufrik alehi kitara. Ya, datangkan kepadaku akan aku tuangkan padanya kitara. Ya, tembaga cair. Kemudian famastata'a ayakjud maka ya'jud dan majud tidaklah mampu untuk menaikinya karena tingginya Eh, benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain dan mereka tidak mampu menembus dari bawah karena kerasnya maka di e, dinaiki nggak bisa karena tinggi ditembus tidak bisa karena tebal famasta'u ayat haruhu ayat haruhu artinya menaikinya famasta'u lahu nakaba, nakaba menembusnya kalau hada rahmatum rabbi dulkornain kemudian mengatakan ini adalah ya, pembatas ini adalah rahmat dari Rabbku. Yahulu baini Ya'jud wa Ma'jud wa bainal ifsal fil ar dalam rangka menghalangi Ya'jud dan Ma'jud untuk merusak di muka bumi dan mencegah mereka dari hal itu. Namun jika telah datang waktu yang telah Allah tentukan untuk keluarnya mereka, ya, beberapa saat sebelum terjadinya kiamat, sayyarahu mustawiyan bil ardi. Bangunan ini akan Allah jadikan rata dengan tanah. Dan janji Allah untuk meratakan bangunan ini dengan tanah dan keluarnya Ya'jud dan Ma'jud sabitan la khulfa fihi satu hal yang janji yang valid tidak mungkin meleset. Ya hada rahmatum rabbi fa idza jaa wa'du rabbi jalau daka. Daka rata dengan tanah. Wa kana rabbu wa kana wa'du rabbi haqqan kemudian wayakulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengatakan Allah berkata pada hari kiamat kepada Adam, wa Adam, kum berdirilah, wabas dan kirimkanlah rombongan neraka dari anak keturunanmu. Sampai kemudian di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, gembiralah kalian. Sesungguhnya di antara kalian ada satu dan Ya'jud dan Ma'jud ada seribu. Ya, maka perbandingan antara manusia penghuni surga, penghuni neraka, penghuni surga dan penghuni neraka satu banding seribu. Ya, dan perlu diketahui bahasanya seribu itu adalah yakjud dan makjud. Dari mereka yakjud dan makjud. Maka ini menunjukkan jumlah mereka yang luar biasa. Dan keluarnya yakjud yang, dan makjud ala dihua yang merupakan salah satu tanda kiamat wujida telah dijumpai bahwa diruhu ke gejalanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Habibah radhiallahu anha beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari keluar dari rumah fazian ketakutan muhmaran wajuhuhu memerah wajahnya dan dia mengatakan la ilaha illallah ya, maka di antara Eh, zikir eh, bacaan orang yang takut adalah ucapan la ilaha illallah. Yeah. Wailulil Arab, celakalah orang Arab karena adanya kejelekan yang qad iktarba yang hampir dekat. Futihal yaum pada hari ini telah dibuka penutup radem Ya'jud dan Ma'jud penutup Ya'jud dan Ma'jud semisal ini wahallaqa Nabi membuat lingkaran dengan jari jempol walati taliha dan jari setelahnya. Ya, maka sudah bolong segini kata Nabi. Dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kenapa para nabi mengingatkan kepada kaumnya tentang Dajjal? Padahal Dajjal tidaklah keluar kecuali di akhir zaman. Maka jawabannya Ya, kenapa para nabi mengingatkan kaumnya dari Dajjal padahal Dajjal tidaklah muncul kecuali di akhir zaman. Maka kalau Ya'jud dan Ma'jud kemudian Dajjal itu istilahnya muncul. Kalau Isa istilahnya turun. Ya. Ya'jud itu dia ya, Dajjal bukan eh, tidak disebut dengan turun namun disebut dengan muncul. Jawabannya a'zamu fitnatin, sunya fitnah yang paling besar di atas muka bumi sejak Allah menciptakan Adam sampai kiamat terjadi adalah fitnah dajjal. Demikian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tidak ada seorang pun nabi dari masa Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi Wasallam kecuali andara kaumahu bihi mengingatkan kaumnya tentang bahaya dajjal. Tanwihan untuk menunjukkan untuk meninggikan bisa nihi tingginya dan pentingnya gawatnya masalah dajjal. Wata'ziman lahu untuk mengatakan besarnya masalah dajjal. Watahdiran minhu dan mengingatkan bahaya dajjal. Ya, karena Allah ya allah telah tahu bahasanya dajjal tidak akan muncul kecuali di akhir zaman. Namun Allah perintahkan para rasul untuk mengingatkan kaumnya tentang bahaya dajjal dalam rangka antatabayana supaya jelas betapa besarnya masalah Dajjal dan betapa besarnya bencananya. Waqat sah dan terdapat sahih hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, In yakhruju wa anafikum. Jika Dajjal muncul dan aku masih di tengah-tengah kalian, fa'ana hajibuhu dunakum. Akulah akan yang menghalangi dia sehingga dia tidak bisa mengganggu kalian. Salatullah salamu alaihi. Ya, artinya Akfikum iyahu. Aku cukupkan. Ya, aku cukupi kalian untuk menghadapinya. Aku beresi dia. Ya. Namun wa'illa jika aku telah tiada maka masing-masing orang itu pelindung untuk dirinya masing-masing. Dan Allah adalah khalifahku, penggantiku atas setiap muslim. Ya, demikian dalam hadis yang dikatakan oleh muslim. Nikmal khalifah Rabbuna Jalla wa'ala. Dan sebaik-baik pengganti ya, adalah manakala Allah lah yang menjadi pengganti. Maka di sini kita jumpai ada istilah ya Allah itu menjadi khalifah bagi manusia. Pengganti bagi manusia. Ya, dan istilah ini kita jumpai di minimal kita dapatkan di dua hadis. Pertama hadis tentang masalah Dajjal. Kemudian ya, hadis tentang doa safar. Ya, antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkau adalah ya, adalah kawan dalam perjalanan dan engkau adalah penggantiku untuk keluarga yang aku tinggalkan. Maka kita jumpai di hadis istilah pengganti, pengganti Allah itu menggantikan manusia. Ya, Allah menggantikan manusia dari sejumlah hadis ini di, eh, di, da, eh, sejumlah alasan ini dua dalil ini maka sebagian ulama melarang atau kemudian mempermasalahkan istilah ya, manusia menjadi khalifahnya Allah karena realitanya minimal ada di dua hadis Allah itu khalifahnya manusia ada di dua hadis minimal hadis masalah dajjal dan hadis masalah doa safar itu Allah khalifahnya manusia. Bukan bukan bukan dibalik. Manusia jadi khalifahnya Allah. Namun yang terjadi Allah itu khalifahnya manusia. Fahadat dajjal maka dajjal ini masalahnya adalah masalah yang besar. Bahkan dia adalah fitnah yang paling besar sebagaimana terdapat dalam hadis. Sejak Allah menciptakan Adam sampai terjadinya kiamat. Fakana harian. Maka selayaknya Eh, ayah khusa min baini fitanil mahya fita'awud ya, dikhususkan di antara di antara berbagai macam fitnah kehidupan fita'awud dalam bacaan perlindungan maka secara khusus kita berlindung min fitnati dari fitnah dajjal sebagaimana dalam bacaan salat A'udzu billahi min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari adab neraka, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, min fitnatil mahya wal mamat ini idofahnya mengandung fi. Min fitnatin fil mahya wal mamat. Ya, dari berbagai macam fitnah fil mahya dalam hidup. Dan fitnah e, dalam hidup manusia itu banyak sekali ya, fitnah subuhat, fitnah sahawat, dan berbagai macam hal-hal yang lain yang menyimpangkan dari jalan kebenaran. Nah kata Hasan Ibn termasuk termasuk fitnatul mahya itu fitnatul dajjal. Karena dia dialami oleh manusia ketika manusianya hidup. Maka sebenarnya fitnah Masih Dajjal itu sudah disebutkan dalam fitnatul mahya. Itu sudah ada di fitnatul mahya. Fitnatun fil mahya. Ay fitnatun fil hayati. Fitnah dalam fitnah dalam artian yang membelokkan dari jalan kebaikan, dari jalan taat. Ya, saat hidup itu ya macam-macam. Di antaranya adalah Dajjal. Maka sebenarnya Dajjal itu sudah tersebut dalam fil fitnatil mahya. Namun tadi Ya, yukhassa dikhususkan. Min baina fitnatil mahya. Di antara sekian banyak fitnah kehidupan dikhususkan, disebut secara khusus fitnah dajjal. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan gawatnya dan besarnya masalah ini. Wa amat dajjal ataupun dajjal maka diambil kata-kata dajjal yang artinya adalah tamwih menipu atau menampakkan, memberikan gambaran tidak sesuai dengan kenyataan. Karena memang Dajjal itu mumawihun. Dia menampakkan dirinya sebagai Tuhan padahal bukan. Dia memberikan gambaran yang tidak benar. Bal a'damu mumawihin. Bahkan dia adalah mumawih yang paling besar. Wa asadun nasi dajjalan. Dan dia adalah manusia yang paling besar penipuannya. Kemudian apa hukum orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Dan dia mengatakan bahasanya cerita akhirat itu adalah dongeng abad pertengahan. Bagaimanakah mungkin kita e, meyakinkan orang ini tentang adanya hari akhir? Ya, jawabannya siapa yang mengkari kehidupan akhirat dan dia beranggapan kalau itu adalah dongeng abad pertengahan, fawa kafirun. Maka dia kafir. Ya. Maka dia kafir Ya, jika dia dulu seorang muslim maka dia murtad. Ya, maka dia kafir dan dia dapat vonis kafir tanpa harus ikomatul hujah terlebih dahulu. Tanpa ikomatul hujah langsung saja beliau katakan dia kafir. Dikaulihi ta'ala karena firman Allah ta'ala wa dan mereka mengatakan tidaklah hidup kecuali kehidupan dunia ini. Kita tidak akan dibangkitkan. Walau tara dan seandainya engkau melihat itu kifu ala rabbihim ketika mereka berdiri di hadapan Rabb mereka. Qal alaisa hadza bil haq? Bukankah kemudian Allah berfirman alaisa hadza bil haq? Bukankah ini benar? Kalau mereka mengatakan bala wa rabbina. Benar wahai Rabb kami. Qal fadukul adaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah adab disebabkan kalian kafir apa sebabnya kafir? Cuma mereka mengatakan tidak ada kehidupan dunia, kami tidak akan dibangkitkan. Maka Allah kalian, Allah sebut hal ini adalah kekafiran. Bima kuntum takfurun karena kalian kafir dengan kehidupan akhirat. Al-An'am 29. Jadi eh, di tafsirnya di Al-Mukhtasar fi Tafsir Quranul Karim, mereka orang-orang orang-orang musik mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan yang kita sedang jalani saat ini. Kita tidak akan dibangkitkan untuk mendapatkan hisab. Maka mayoritas orang musik Mekah itu mengingkari ya, mengingkari uh, hari akhir. Mayoritas musyrik jahiliyah. Bahkan sebagian lemak mengatakan itu ijma' ya, itu kesepakatan orang musyrik jahiliyah. Mereka semua mengingkari ya, adanya hari eh, adanya hari berbangkit hari akhirat. Dan ini menunjukkan bahasanya iman mereka dengan rububiyah Allah itu tidak sempurna. Karena ini berkenaan dengan rububiyah. Gampang bagi Allah membangkitkan manusia yang telah mati. Itu gampang. Itu bagian dari rububiyah Allah. Itu bagian dari rububiyah Allah. Maka tidak mengimani adanya hari akhir menunjukkan bahasanya iman orang musyrik jaliyah dengan rububiyah bukan iman yang sempurna. Maka keliru jika ada orang yang menyimpulkan. Kalau imannya orang jaliyah adalah iman terhadap rububiyah yang sempurna. Bagaimana bisa dikatakan sempurna padahal mereka ya, mengingkari adanya hari akhirat. Walau tara kemudian seandainya engkau melihat wahai sang Rasul, Ya, maka taruhnya ditujukan pada Rasul. Hina ukifa mungkirul adab. Ketika orang-orang yang mengkari mungkirul baksi orang-orang yang mengkari hari berbangkit, itu didirikan di hadapan Rob mereka. Niscaya kalian akan melihat engkau, wahai Muhammad, akan melihat satu hal yang mengherankan. Jeleknya keadaan mereka ketika Allah berfirman kepada mereka. Bukankah alaih sahadal baksu. Bukankah hal berbangkit yang dulu kalian dustakan itu satu hal yang benar dan nyata, tidak ada ragu padanya dan tidaklah ragu. Mereka mengatakan, kami bersumpah dengan Rabb kami, zat yang telah menciptakan kami, sungguh dia adalah satu hal yang benar, valid dan tidak diragukan. Maka Allah berfirman kepada mereka pada saat itu, rasakalah adab disebabkan karena kaf, kalian kafir dengan hari ini. Fakuntum bihi tukadibuna fil hayati dunia. Kalian mendustakan adanya hari berbangkit saat kalian masih hidup di dunia. Maka kita lihat di sini eh, mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia itu disebut dengan sebutan kekafiran bima kuntum takfurun. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Mutafifin. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Din di sini artinya al-jaza. Dan tidak ada yang mendustakan dari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas penuh dosa. Jika dibacakan padanya tuna ayat-ayat kami, mereka mengatakan ini adalah asatir dungeng al-awalin orang terdahulu. Kalau sekali-kali tidak, bal bahkan orang ada ya, penutup hati, ya, ada ya, penutup hati pada hati mereka. Maka pun dan itu adalah ya, adalah hasil dari apa yang mereka lakukan sendiri. Kala sekali-kali tidak, sungguh mereka itu lamah jubun tertutup dari Rob mereka pada hari itu. Dan sungguh mereka itu akan masuk ke dalam neraka. Thumma yuqalu, kemudian dikatakan, inilah yang dulu kalian dustakan. Maka diberikan kepada mereka dua azab. Azab fisik dan azab psikis. Mereka diadab di dalam neraka, dimasukkan ke dalam solul jahim. Kemudian sambil dikomentari, ini loh yang dulu kalian tidak percayai. Dan tentu kalimat ini kalimat yang juga statusnya menjadi adab psikologis. Ya, bukan hanya disiksa secara fisik namun sambil diomong ini loh yang dulu kamu tidak percaya. Ini tentu ini tambahan siksaan. Kemudian di surat Al-Furqan bahkan mereka mendustakan bisa ah kiamat. Ya. Nah, kiamat itu disebut asaah yang artinya sesaat karena kiamat itu tiba-tiba. Meskipun sudah banyak tanda-tandanya, datangnya tetap tiba-tiba. Maka dia cuma sesaat. Yaitu tiba-tiba. Wa'ata liman aliman kardaba bisa'ati sa'ira. Telah kami siapkan bagi orang yang mendustakan asa'ah. Mendustakan eh, hari kiamat. sairon api yang menyala-nyala. Kemudian surat Al-Ankabut. Dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami. Dan kafir dengan perjumpaan dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang putus asa dari rahmatku dan hanyalah mereka wa ulaika dan dan itulah lahum bagi mereka adabun alim siksaan yang pedih. Adapun meyakinkan mereka-mereka orang yang mengingkari hari kiamat atau alam akhirat fabi ya'ti maka dengan cara sebagai berikut. Yang pertama diingatkan bahasanya masalah bangkit dari kubur satu hal yang nukilannya mutawatir dari para nabi dan para rasul dalam semua kitab-kitab suci dan syariat langit. Watalakatu umamuhum bil qabuli dan masing-masing umat para nabi ini menerimanya dengan menyikapinya dengan menerimanya. Maka bagaimanakah Anda bisa-bisanya kalian mengingkarinya? Padahal kalian bisa percaya dengan segala nukilan yang disampaikan kepada mereka, yang disampaikan kepada kalian dari ahli filsafat, dari seorang yang pemilik mabda, pemilik satu sikte atau satu fikrah pemikiran. Padahal berita yang sampai kepada Anda ini perkataan Aristoteles, ini perkataan Plato, itu beritanya tidak mutawatir. Ya, beritanya tidak buta, mutawatir, lebih mutawatir uh, berita para rasul tentang adanya hari berbangkit. Siapa yang bisa memastikan ini perkara, per, perkataan asli Archimedes? Ini sol, uh, eh, ini sahih valid perkataan Plato, ya, perkataan Aristoteles. Ya. Non bisa demikian yakin. Ya, namun demikian yakin mantap. Aristoteles bilang demikian, Plato mengatakan demikian. Ya, Archimedes bilang demikian. Ya, ya, betulkah kemudian dia masuk ke dalam bak air, kemudian air tumpah, kemudian timbullah teori, timbullah rumus. Itu ceritanya, beritanya valid enggak? Ya? Ya, ada sanatnya enggak? Ya. Aku kasih beritanya seberapa? Ya, itu cerita dia nyemplung, ya, ya Archimedes eh, ya, dia nyemplung bak. Nah, itu beritanya seberapa sih validitasnya? Tapi kok mantap sekali percayanya. Nah. Ya, mana mana uh, ya, lebih mutawatir mana berita tentang adanya hari akhir? Ya? berita Archimedes masuk ke pak kemudian muncul teori, muncul rumus. ilamnya belum meskipun berita dari uh, para ahli filsafat tadi derajat beritanya ma balaghahu al khabar anil ba'si. Ya, tidak semutawatir berita tentang hari berbangkit. La fi wasilatin naqli. Ya, tidak dari sisi sarana nukilan, sarana pemberitaan. Tidak pula sebanding dalam masalah Pembuktian berdasarkan realita. Ya, kemudian yang kedua, bahasanya perkara adanya al baasari berbangkit telah didukung oleh akal. Akal mengatakan imkanihi mungkin. Akal tidak mengatakan mustahil ada hari berbangkit. Akal mengatakan mungkin saja hari, ada hari berbangkit. Wadhalika min wujud dan itu ada dari beberapa sisi. Yang pertama, Kulu ahadin semua orang tidaklah mengingkari kenyataan kalau dia makhluk tercipta setelah dulunya tidak ada. Dia adalah sesuatu yang baru setelah dulunya lam yakun tidak ada. Maka zat yang menciptakannya dan memperbaruinya setelah dia tidak ada tentu mampu untuk mengembalikannya. Bahkan kemampuannya adalah bil aula lebih-lebih lagi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dan dialah Allah yang memulai penciptaan. Kemudian dia mengulanginya. Wahwa dan mengulanginya itu ahwanu alai lebih mudah bagi Allah. Daripada membuatnya pertama kali, menciptakannya pertama kali. Bahkan dua-duanya sama-sama mudah. Dan dalam logika manusia, ya, mengembalikan itu lebih mudah daripada membuatnya pertama kali. Allah Ta'ala berfirman kama badakna awal khalkin. sebagaimana kami memulai awal penciptaan kami akan mengembalikannya. Maka bangkit dari kubur itu mengembalikan penciptaan. Dia bukan penciptaan baru. Bukan penciptaan baru, namun dikembalikan. Maka raga kita ini nanti yang akan kembali seperti itu. Akan dikembalikan. Bukan penciptaan baru, namun pengembalian. Wa'dan alaina ini janji yang wajib kami tetapkan atas diri kami dan sungguh kami akan mewujudkannya. Dan semua orang tidak ada yang mengingkari betapa besarnya makhluk berupa langit dan bumi. Karena betapa besarnya dua makhluk ini dan indahnya pembuatannya. Maka zat yang mampu menciptakan langit dan bumi tentu mampu untuk menciptakan manusia dan mengembalikannya. Bil aula dengan lebih mampu. Allah Ta'ala berfirman, sungguh pencipta langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. yaitu maksudnya eh, lebih berat daripada penciptaan manusia. Kemudian di surat Al-Ahqaf, tidakkah mereka melihat bahasanya Allah zat yang menciptakan langit dan bumi, walam ya'ya dan Allah tidak capek. Bikhalqihina menciptakan langit dan bumi. Tentu dia biqadirin kuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Bala bahkan innausnya dia Allah, maha atas segala sesuatu. Di surat Yasin, Bukan, awalai sebukan kahdat yang menciptakan langit dan bumi, biqadirin mampu untuk menciptakan semisal mereka manusia. Bahkan bala tentu saja wawal khalaqul alim, bahkan dia adalah sang pencipta dan dat yang maha mengetahui. Inama amrum hanyalah perkara Allah jika Allah menginginkan sesuatu Allah cuma mengatakan kun maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Kemudian semua orang yang punya penglihatan bisa melihat ada satu tanah yang kering yang dalam bahasa Arab disebut tanah yang mati nyamai tatan nabati karena tumbuh-tumbuhannya mati semua. Maka jika turun hujan padanya sobat maka dia menjadi subur. Kemudian hiduplah tumbuh-tumbuhannya setelah mati. Dan yang mampu untuk menghidupkan tanah yang mati tentu mampu menghidupkan orang yang telah mati dan membangkitkannya. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda kekuasaan Allah, engkau lihat tanah itu khosyiatan hina, yaitu mati. Lantas kami turunkan padanya air hujan. Ihtazat maka dia bergerak, warobat dan berkembang. Sesungguhnya zat yang menghidupkan ya, tanah yang mati lamuh yil mauta sungguh dia mampu menghidupkan orang yang telah mati dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, masalah bahas bangkit dari kubur, indera dan realita menunjukkan biimkani itu satu hal yang mungkin. Fima adalah apa yang Allah kabarkan. Min waqa'i berupa peristiwa-peristiwa Allah menghidupkan orang yang telah mati. Dan Allah telah menceritakan hal ini peristiwa menghidupkan orang yang telah mati di surat Al-Baqarah ada lima peristiwa. Ya, yang pertama ada di surat Al-Baqarah 259 ataukah seperti orang yang melewati satu kampung yang satu kampung ini rusak khawiyatun ala urusiha pada tiang-tiangnya maka ars itu salah satu maknanya adalah tiang. Ars itu salah satu maknanya tiang berdasarkan ayat ini. Kan saya baca tafsirnya 259. Awal hal ra'ait ataukah engkau melihat semisal orang yang melatih satu kampung. Sakotot suku Fuha damat judronuha di mana kampung itu berjatuhan atap-atapnya dan hancur tembok-temboknya. Iya. Iya. Ya, wahya khawiyatun ala urusiha. Maka atap-atap itu khawiyatun jatuh ala urusiha kemudian ditimpa oleh tembok-temboknya atau tiang-tiangnya. Maka tentu rumah itu kalau Eh, ancur dimulai dari atapnya. Atapnya ancur, setelah itu tertimpa reruntuhan tembok dan tiang. Maka tembok atau tiang rumah di, itu disebut arsh, urushiha, jamak dari arshun. Ya, wahala sukanuha dan matilah dan telah mati para penghuninya. Maka jadilah kampung ini satu hal yang menakutkan dan sepi. Sepi dan sepi. Maka orang ini berkata karena keheranan, bagaimanakah mungkin Allah menghidupkan penduduk kampung ini setelah matinya? Maka Allah matikan orang tersebut selama 100 tahun kemudian Allah hidupkan. Dan Allah tanyai, kam makasta mayita, berapa lama engkau tinggal dalam keadaan mati? Maka dia menjawab, saya tinggal sehari atau setengah hari. Ya kal, bahkan engkau tinggal selama 100 tahun sempurna. Lihatlah makanan yang dan minuman yang ber, yang engkau bawa. Fawa dzabakin ala hali tetap dalam keadaannya tidak berubah. Padahal yang paling cepat ya, yusibu atau mengalami perubahan adalah makanan dan minuman. Dan lihatlah keledaimu yang telah mati. Kami akan jadikan sebagai bukti nyata bagi manusia yang menunjukkan kekuasaan Allah kalau Allah bisa membangkitkan manusia yang mati. Dia Dialah tulang-tulang keledemu yang terpecah belah dan berjauhan. Bagaimanakah narfa'uha? Kami tinggikan, dan kami susun sebagian dengan yang lain. Dan kami kasih pakaian setelah itu, pakaian berupa daging. Dan kami kembalikan padanya kehidupan. Maka tatkala dia melihat hal tersebut, jelas baginya hakikat perkaranya. Dan dia mengetahui kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Lantas dia mengakuinya dengan mengatakan, A'lamu anallah ala kulli syai'in qadir. Aku tahu bahasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dipertontonkan kepada orang ini bagaimanakah menghidupkan keledai. Ini ada tulang berseraan, berjauhan. Maka tiba-tiba tulang tadi kemudian tertata, tersusun. Hmm. Allah nampakkan. Di depan mata orang ini. Gimana tulang itu terbang hmm, dengan sendirinya dan tertata. Eh, jadilah kerangka keledai. Setelah itu Allah tiba-tiba datangkan daging untuk kemudian melapisi tulang-tulang tadi. Setelah lengkap sempurna, tiba-tiba dia sudah bisa bersuara. Ya, tiba-tiba keledai tadi sudah bisa bunyi dan suara. Maka di depan matanya dia melihat bagaimanakah Allah menghidupkan keledai yang mati. Fangtu ila ta'amika eh, maka lihatlah makanan dan minuman lam yatasanah tidak berubah, masih enak. Lihatlah keledaimu dan kami akan jadikan keledai itu ayat bagi manusia. Lihatlah tulang-tulangnya bagi kemankah nungsi zuha. Kami menyusunnya. Sumanak maka kemudian kami kasih pakaian berupa daging. Kemudian alasan yang keempat. Hikmah tak tadi mengharuskan adanya hari berbangkit setelah kematian. Supaya dibalaslah setiap jiwa bima kasaba dengan apa yang dia telah upayakan. Seandainya tidak ada seperti itu. Niscaya penciptaan manusia itu sia-sia tidak ada nilainya, tidak ada hikmahnya. Dan tidak ada antara manusia dengan binatang perbedaan dalam kehidupan ini. Kalau tidak ada hari berbangkit. Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian mengira bahasanya kami ciptakan kalian abasan main-main. Bahasanya kalian dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, Al-Malik Al-Haq. Dia sang raja dan dia adalah sesembahan yang berat untuk disembah. Dia ada sembahan yang berat disembah melainkan dia dan dia adalah pemilik ars yang mulia. Allah Ta'ala berfirman sesungguhnya kiamat itu atiyatun. Itu pasti datang. Akadu urfiha. Hampir-hampir aku sembunyikan kiamat itu supaya dibalaslah setiap jiwa bimatas'a dengan apa yang dia lakukan. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl, mereka bersumpah dengan nama Allah, jahada aimanihim dengan seriusnya sumpah mereka. Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati. Bala bahkan wa'dan alaihi. Yes, ya, atas adalah janji yang wajib atas Allah Subhanahu wa taala. Hakkan betul-betul ya, yang ini adalah janji yang benar. Akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Libayinalahum Supaya Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Dan supaya taulah orang-orang kafir bahasanya mereka itu bohong. Maka Allah sampaikan hikmah. Kenapa ada hari akhir. Supaya orang, orang kafir itu tahu kalau mereka itu bohong. Dan supaya Allah bisa jelaskan ya, manakah yang benar dari perselisihan manusia. Ya, manusia yang mentauhidkan Allah dan manusia yang musyrik. Siapakah yang benar? maka perlu hari di mana di hari tersebut Allah akan jelaskan di manakah kebenaran itu berada. Ya, benarkah ya, orang yang mengatakan semua agama itu sama? Itu betul atau tidak? Nanti lihat sendiri di akhirat. Ya. Ya, apakah sama antara orang kafir dan orang ya, orang yang beriman sama-sama masuk surga? Ya. Maka akan Allah jelaskan perselisihan manusia. Ada yang mengatakan semua semua agama sama, semua jalan menuju Tuhan ya, yang tidak mudah berkeyakinan semacam ini maka dia ekstrem radikal ya, tidak punya toleran dan dia mengatakan enggak ya, kebenaran tunggal jalan surga hanya Islam ya, ya, untuk jadi orang toleran tidak harus jadi orang liberal ya. Ya, tidak harus jadi orang liberal karena hakikat toleran itu cuma membiarkan dan tidak mengganggu ya. ya tidak harus sampai derajat berkeyakinan semua agama itu sama Makanya ada perlu ada hari di mana jawaban perselisihan ini betul-betul dijawab. Apa itu? Itulah hari kiamat. Ya, anahum kanu kadibin bahasa mereka itu pembohong. Inna makauluna li syai'in hanyalah ucapan kami terhadap sesuatu jika kami inginkan kami katakan padanya kun maka terjadilah. Dan di surat At-Tarabun orang-orang kafir beranggapan bahasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Kul katakanlah bala warabi bahkan akan dibangkitkan warabi demi Robku. Sungguh kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian bima amil tum apa saja yang kalian lakukan dan itu mudah bagi Allah. Dan jika anda telah jelaskan bukti-bukti ini kepada orang yang mengingkari hari berbangkit dan dia ngotot untuk mengingkarinya, maka dia adalah orang yang sombong dan keras kepala. Ya, untuk orang yang sombong dan keras kepala, cukup kita tentramkan hati kita dengan wasayalamul ladina zulamu ayamun qalbin yang qalibun. Dan orang-orang yang zalim akan, orang-orang yang zalim dan keras kepala akan tahu tempat kembali manakah mereka akan kembali. Kemudian benarkah ada seksa kubur? Jawabannya seksa kubur itu benar adanya. Dan dalilnya adalah sarihus sunnah Ya, sorry itu sama dengan nas. Ya, untuk hadis maka dalilnya sorry. Untuk Quran dalilnya zahir. Untuk Quran dalilnya zahir. Wa zahirul Quran. Ditambah ijma' kaum muslimin. Ada tiga dalil. Maka kalau Quran memang tidak tegas. Ya, tidak tegas. Ya, namun kalau untuk Quran, zahir Al-Quran. Kalau tegas yang nyata, betul-betul nyata, itu ada pada hadis. Sorihu sunnah. Ya, maka ini dimulai dari yang sorih. Adapun hadis yang sorih, maka Nabi SAW mengatakan, berlindunglah kalian dari siksa kubur. Demikian Nabi katakan sebanyak tiga kali. Namun pernah uh, eh, ada qabri itu idofahnya mengandung fi. Ada fil qabri. Dan yang dimaksud kubur di sini, ya, yang dimaksud dengan kubur ini adalah mimba bil ghalib. Ya, karena umumnya orang mati itu dikubur. Namun itu bukan syarat yang mendapatkan azab harus dikubur terlebih dahulu. Kalau dibakar, dibuang, dimakan ikan, terus bebas dari adab, tidak demikian. Namun disebut kubur di sini mimba bil ghalib. Umumnya, wajarnya, normalnya dikubur. Sedangkan kesepakatan kaum muslimin, maka kaum muslimin sepakat. Ya. Semua kaum muslimin mengatakan dalam sholat mereka di akhir sholatnya, A'udzubillah min adabi jahannam wa min adabil qabri. Sampai-sampai orang awam, ya, orang yang polos yang bukan ahli ijma, dikan pula ulama pun membaca doa ini. Ya, dan tentu kita tidaklah berdoa minta perlindungan dari darinya kecuali kita mengimani adanya. Kalau tidak mengimani adanya untuk apa? Memohon perlindungan darinya. Maka sungguh orang yang aneh yang mengatakan kita baca namun tidak boleh diyakini isinya. Ya. Ya, sebagian orang mengatakan kami baca doa tersebut namun kami tidak mengimani isinya. Nah, nah untuk apa dibaca kalau tidak diimani isinya? Dibaca ya Allah lindungilah aku dari adab kubur dan saya tidak percaya ada adab kubur ya Allah. Nah, terus ya, terus untuk apa? Dan itu ada. Ada orang yang punya perkataan semacam ini. Kami baca teks doanya namun kami tidak imani isi kandungannya. Ya. Dan ini ya, nyata-nyata tentu satu hal yang tidak benar. Kemudian zahir Al-Quran. Semisal firman Allah Ta'ala tentang pengikut Fir'aun. Ya, an-naru api neraka itu dinampakkan kepada kepadanya setiap pagi dan sore. Artinya setiap saat. Dan pada hari terjadinya kiamat, Allah katakan, masukkanlah pengikut Fir'aun ke dalam siksaan yang paling besar, atau yang paling berat. Lalu api tadi, itu kapan? Tentu jawabannya adalah sebelum terjadinya kiamat, berarti alam kubur. Dan tidaklah diragukannya, tidaklah diragukan bahasanya, ditunjukkannya api kepada mereka bukan supaya laisa uh, min ajli bukanlah dalam rangka supaya mereka nonton api. Ayat tafarroju alaiha. Oh ada tontonan. Oh apinya itu kayak gini ya bener kayak itu. Yeah. Maka itu bukan cuma untuk nonton. Bal min ajli ayusi bahum min adabiha. Namun supaya mereka tertimpa adabnya. Supaya mereka tertimpa adabnya. Ya, oleh karena itu maka satu hal yang tidak benar pendapat yang mengatakan berdasarkan ayat ini ada sebagian orang di tempat kita di negeri kita ya, mengatakan bahasanya adab kubur itu adab psikologis bukan adab fisik. Hmm, dalilnya ayat ini. Cuma ditakut-takuti dengan nonton api neraka yang eh, mengerikan. Beranggapan, berkeyakinan, berakidah Adab kubur itu adab psikologis. Bukan adab fisik. Bentuk adabnya cuma ditakut-takuti nonton api yang mengerikan. Dalilnya ayat ini. Maka ini tidak benar. Api ini dinampakkan pada mereka bukan supaya bukan supaya mereka nonton. Ya tafaroju alaiha. Ya tafarroj itu nonton. Tafaroja ya tafaroju itu menonton. Namun supaya mereka mendapatkan adab ya, dengan api tersebut. Kemudian firman Allah Ta'ala, ya, walau tar seandainya engkau saksikan ketika orang-orang zalim berada dalam kesusahan kematian. Dan malaikat membuka tangan-tangan mereka sambil mengatakan, keluarkan nyawa kalian. Allahu Akbar. Inam sungguh mereka manusia, sungguh dia akan pelit terhadap nyawanya. Mereka tidak ingin nyawa tersebut keluar. Kemudian malaikat mengatakan, al yauma hari ini, kalian akan mendapatkan siksaan yang hina disebabkan kalian berkata tentang Allah dengan perkataan yang tidak benar dan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah. Al-yauma di sini ahdi huduri. Artinya hari ini. Artinya hari yakni yaitu al-yaum al-hadir hari yang ada saat ini, yaitu hari mati mereka. Ya. Maka pada hari ini tujzauna adzabal hun. Kalian akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan karena kalian berkata-kata tentang Allah dengan perkataan yang tidak benar dan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah. Dan jika demikian, maka adab kubur itu sabitun. Satu hal yang betul-betul ada dengan sarihus sunnah. Kalau hadis, jelas. Gamblang dalilnya, untuk Al-Quran, dalilnya dohir. Dohir itu satu kata atau satu kalimat yang punya dua kemungkinan makna, ada makna yang dekat dan ada makna yang jauh. Dan makna yang dekat itu adalah adab kubur dalam hal ini. Ditambah ijma' kaum muslimin. Namun zahir yang ada dalam Al-Quran, yakadu hampir-hampir itu sorry. Ya, karena dua ayat yang telah kami sebutkan, kas sorry, semi sorry. Semi sorry. Nah, semi itu ya sama dengan yakadu, yakunu sorihan. Ya. Hampir-hampir sorry kasari semis semisari fidalika tentang hal ini. Ya, oleh karena itu pengkaran terhadap adab kubur adalah satu bentuk kesesatan dalam masalah akidah. Ya, dan mengingkari adanya penolakan terhadap uh, siksa kubur adalah Mu'tazilah di masa silam. Oleh karena itu Mu'tazilah disebut juga dengan sebutan Qobriyah. Ya, disebut dengan sebutan Qobriyah dalam pengertian orang yang mengingkari adab kubur atau alam kubur. Kemudian jika mayat itu tidak dimakamkan, namun dia dimakan oleh binatang buas atau darathu ariyahu, bertaburan dikarenakan riah angin. Ya, dan bertaburannya bukan karena rih, namun riah. Angin di sini dibuat jamak karena arahnya beda-beda. Ini ke selatan, ini ke utara, ini kemana, ini kemana. Maka kemudian ketika e, jasad manusia tadi dibakar, jadikan abu, kemudian dibuang, kemudian ketemu angin, yang anginnya itu riah. Oh, maka tidak karuan kemana-mana. Nah, apakah dia tetap mendapatkan azab di alam kuburnya? Jawabnya iya. Ya, wa azab dan azab itu pada rohnya. Karena jasadnya qadzala telah hilang watak dan telah hilang dan telah fana. Meskipun itu satu hal yang gaib. Saya tidak mampu untuk menegaskannya. Saya tidak mampu menegaskan bahasanya badan tidak mendapatkan adab. Walau kotfania meskipun telah binasa dan telah terbakar. Karena masalah akhirat tidaklah seorang itu mampu untuk mengkiaskannya dengan apa yang bisa ditonton, dilihat di dunia. Maka kalau keadaannya tadi dia dibakar dan jadi abu ditaburkan, Ya, maka pada awalnya saya Ibn mengatakan ada azab, namun azab untuk roh. Namun beliau mengatakan ya, tidak berani menegaskan kalau itu sama sekali tidak terkena oleh, tidak dirasakan oleh badan. Itu tidak bisa ditegaskan karena ini alam yang lain. Jangan kita kias-kiaskan, kita analogkan dengan alam dunia. Bagaimanakah eh, kami menjawab orang yang tidak percaya adab kubur? Dan ini dalihnya Mu'tazilah di masa silam. Apa dalihnya? Ya, tajud dia beralasan. Seandainya kubur itu dibongkar, lawu jidani saya dijumpai, mayatnya itu lam yatahoyar, tidak berubah. Anteng saja di situ. Enggak berubah-ubah. Tadi pas ditinggal anteng, ya. ini dibongkar setelah dua hari ya tetap anteng di situ. Dan kuburnya juga tidak jadi sempit atau kemudian jadi luas. Nah, tetap segitu aja ukurannya kayak kemarin. Dan ini dalihnya eh, dalih Mu'tazilah eh, dalam menolak adanya alam kubur. Dalilnya dalil ya, realita. Kubur ya, tidak ada tambah meluas, tambah menyempit. Ya, dan seterusnya. Ya, maka jawaban Tuhan mengkar adab kubur dengan alasan seandainya kubur dibongkar, Lawu jitan saya jujumbai bahasanya kubur itu tidak berubah, maka dijawab dengan beberapa jawaban di antaranya. Sejak adab kubur itu ada berdasarkan syariat. Allah Ta'ala berfirman tentang pengikut Fir'aun. Api neraka dinampakkan pada mereka pagi dan sore itu setiap saat. Dan pada saat kiamat terjadi, masukkanlah pengikut Fir'aun dalam seksaan yang paling keras. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya bukan karena kalian saling memakamkan satu dengan yang lain. Ini kau akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian suara siksaan kubur sebagaimana yang aku dengar. Summa akbala biwajin kemudian Nabi menghadapkan wajahnya lantas mengatakan berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Para sahabat mengatakan kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan Nabi ulangi lagi, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Para sahabat mengatakan sama, kami berlindung pada Allah dari azab kubur. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang beriman dilapangkan untuknya kuburnya sejauh mata memandang. Dan nas-nas dalil-dalil yang lain yang tidak boleh uh, eh, atau hadin nusus ya, kita tentang nas-nas ini nim min min minal kaul dengan ucapan yang sekedar waham salah anggapan. Bahkan wajib percaya dan tunduk. Kemudian yang kedua, azab kubur itu fil asal pada asalnya tertuju kepada roh. Dan dia adalah bukanlah sesuatu yang bersifat fisik menimpa badan. Maka saatnya dia perkara yang fisik menimpa badan, maka ini tidak menjadi bagian dari mengimani hal yang gaib. Sehingga mengimaninya bukanlah satu hal yang memberikan faedah. Karena tentu semua orang akan mengimaninya. Karena pembeda mukmin dengan bukan mukmin itu di sini. Yaitu dalam masalah mengimani hal yang gaib. Lakin akan tetapi Siksa kubur itu perkara gaib. Dan keadaan di alam barzah tidak bisa kita kiaskan dan kita samakan dengan keadaan di dunia. Kemudian yang ketiga, azab kubur, nikmat kubur, lapangnya kubur, sempitnya kubur hanya dirasakan oleh orang yang telah mati tanpa yang lain. Jadi kalau ingin merasakan ya ada mati dulu. Nah, ya, nanti akan ketemu kira-kira kuburnya disempitkan ataukah dilapangkan. Ya. Wal insan dan e, dan sebagai pembanding dan seorang terkadang melihat dalam mimpinya ketika dia tidur dan dia tidur di tempat tidurnya. Dia mimpi seakan-akan dia berdiri, pergi, kemudian pulang. Boleh jadi dia mimpinya itu memukul atau dipukuli. Ya. Mimpinya mimpi babak belur. ya. diajar masa. Nah. Wayara. Atau kemudian dia melihat dalam mimpinya kalau dia berada di tempat yang sempit dan menakutkan atau di tempat yang luang, luas dan indah. Dan orang-orang di sekelilingnya tidak melihat itu semua dan tidak merasakannya. Namun dia menikmatinya. dia menikmatinya. Kalau dia berada di tempat yang indah, makan yang enak, terkadang bangun-bangun kok kenyang ya. <laughs> ya terkadang bangun-bangun kok merasakannya Maka kewajiban seorang uh, manusia muslim dalam masalah perkara-perkara semacam ini mengatakan sami'na wa atokna Wa amanna wa saddaqna. Kami mendengar dan taat, beriman dan percaya. Kemudian, apakah ada keringanan azab kubur untuk pelaku, untuk seorang mukmin yang menjadi pelaku maksiat? Naam, qad yukhafaf. Terkadang di, diberi keringanan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kubur. Nabi mengatakan keduanya sedang diadab, yaitu penghuninya. Dan tidaklah keduanya diadab fi kabirin. Dalam perkara yang besar untuk ditinggalkan. Kabirin tarkuha. Atau kabirin tarkuhuma. Bala inau kabirun. Bahkan itu satu hal yang besar dosanya. Yang pertama, la yastabari'u. Atau wala yastatiru. Tidak melindungi diri dan tidak membersihkan diri. Maknanya sama. Ya, tidak yastabari'u membersihkan diri. Wala yastatiru tidak melindungi diri. Itu maknanya sama. Minal bauli dari kencing. Ya. Dari kencing. Dari kata-kata minal bauli ini, ini jadi dalilnya alimah musyafi'i untuk mengatakan semua kencing itu najis. Hmm. Alif lamnya itu dimaknai alif lam jinsiyah. Ya. Alif lamnya itu oleh Imam Musyafi dimaknai dengan al-islam jinsiyah. Berarti minal bauli semua kencing. Nah, semua kencing najis. Dan halnya yang mengatakan alif lamnya itu bukan alif lam e, jinsiyah. E, namun e, bukan jinsiyah li e, listirokil jinsi. Namun ini alnya al-ahdiyah. Li ahdi adzihni. Apa yang sudah Konek di pikiran. Kencingnya maksudnya apa? Kencing manusia. Wa amal akhar adapun orang yang kedua, maka dia berjalan menebar namimah adu domba. Dan Nabi mengambil satu pelepah korma yang basah, lalu Nabi belah. Nisfa ini dua bagian. Ingat Nabi belah dan tidak Nabi potong. Nabi belah dan bukan Nabi potong. Dan itu beda. Ya, ini satu pelepah, itu dibelah. Berarti di sini kemudian dibelah. Bukan ini satu pelepah kemudian dipotong menjadi bagi dua. Namun Nabi belah. Bedanya apa? E, proses keringnya berbeda. Kalau itu dibelah, proses keringnya lebih cepat. Ya, dipotong, proses keringnya lebih lama. Dan ini dibelah dan tidak dipotong. Yeah. Maka uh, ini mau mengisyaratkan bahasanya lamannya basah itu tidak menjadi maksud. Lamanya basah, lamanya keadaan pelepah itu basah tidak menjadi maksud. Kalau itu menjadi maksud, akan Nabi potong dan tidak Nabi belah. Fakhosa kemudian Nabi tancapkan di uh, eh, eh, fikuli kubur di setiap kuburnya satu belahan. Kemudian Nabi mengatakan mudah-mudahan Allah memberikan keringan untuk keduanya ya, malam yai basa selama keduanya belum kering. Ya. Dan ini adalah dalil bahasanya adab kubur boleh jadi mendapatkan keringanan. Akan tapi berkaitan dengan dua belahan, dua pelepah kurma ini atau tepatnya dua belahan dari satu pelepah kurma untuk meringankan adab. Ya Lalu ma munasabah apa hubungan dua pelepah korma ini untuk meringankan adab min hadainil ini dari dua orang yang sedang mendapatkan adab. Maka ulama kemudian punya beberapa jawaban. Penjelasan yang pertama mengatakan karena dua pelepah tersebut itu bertasbih selama tidak kering. Kemudian wa dan tasbih itu yukhafi meringankan adabnya mayit. Waqat fara'u kemudian mereka membuat derivat dari ilah ini. Yang ini ilahnya adalah ilah mustambatah. Yang boleh jadi itu adalah ilah yang jauh. Anahu dianjurkan bagi seseorang untuk pergi ke kubur dan bertasbih di dekatnya min ajli dalam rangka untuk meringankan adab untuknya. Ya. Bahkan kemudian Eh, semisal dengan tasbih kemudian baca Quran. Maka jika tasbihnya tumbuhan itu saja meringankan, apalagi baca Quran di samping kuburan. Kemudian ada yang sampai ke sana. Kalau kemudian derivat yang lebih dekat, kemudian mengatakan dianjurkan pergi ke kuburan membawa sesuatu yang basah. Ya, daun-daun yang basah, bunga-bunga yang basah, Iya. Iya. kemudian eh, ada asumsi bahasanya dia yang basah ini akan terus bertasbih sampai dia kering. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Iya. dan ini pendapat Syafi'iyah sebagaimana di Hasyiah ya'anatul Talibin dan yang lain. dari hadis ini mereka kemudian menganjurkan untuk membawa sesuatu yang basah saat ziarah kubur. Dengan alasan ya selama basah senantiasa bertasbih sampai dia jadi kering. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahasanya taklil ilah di atas lemah. Di anak jari data ini karena dua pelepah korma tersebut itu akan tetap bertasbih baik kondisinya basah atau kering. Dalilnya semuanya akan bertasbih meskipun kering. Surat Al-Isra. Dan bertasbihlah lahu untuk Allah langit yang tujuh dan bumi. Setiap makhluk ada di antaranya. Nah, wa in min syai'in. Ini mahalu syahid. Wa in min syai'in ila yusabbibu bihamdih. Dan tidak ada sesuatu pun. Ya, ila yusabbibu hamdihi. Kecuali bertasbih memuji Allah. Syai' di sini eh, ya, ya, nakirah. Yufidul umum. Nakirah yufidul umum umum, maka dia mencakup kering ataupun basah. Akan tapi kalian tidak faham tasbihnya. Wakat sumia dan telah terdengar tasbihnya kerikil di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal kerikilnya kerikil yang kering. Jika demikian, lantas apa sih ilahnya? Maka menurut pendapat yang kedua, ilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berharap dari Allah untuk Allah memberikan keringanan bagi keduanya dari adab selama e, dua pelepah ya, korma tadi masih dalam kondisi bata, eh, kondisi bahasa ya, masih dalam kondisi bahasa artinya kondisi bahasa itu sebagai apa penanda waktu saja ya, sebagai penanda waktu ya, bukan dia ilahnya namun dia penanda waktu ya, apa namanya uh, kalau 10 menit ditandai 10 menit atau ini timer aja dia cuma timer saja ini temer, temer doa Nabi, ya Allah ringankanlah adab untuk dua orang ini selama jangka waktu ini. Maka dia temer, ini enggak ada hubungannya dengan itu. Ini pendapat yang kedua. Maka dia temer saja. Ya ini anal muda lai Artinya waktunya tidak panjang. Apalagi itu dibelah dan bukan dipotong. Padahal kadang hal tersebut min ajri dalam rangka mengingatkan bahaya dari perbuatan kedua orang itu. Karena perbuatan keduanya besar, sebagian dalam satu riwayat bala inau kabirun, bahkan itu dosa besar. Yang satu tidak membersihkan diri dari kencing. Dan jika dia tidak membersihkan diri dari kencing, maka sholat tanpa toharoh yang benar. Berarti sholatnya bermasalah. Yang kedua berjalan menebar namimah. Merusak hubungan di antara para hamba Allah wal billah menyebar di antara mereka permusuhan, kebencian. Dan fal amr maka ini perkaranya adalah perkara yang besar. Dan pendapat yang kedua inilah yang akrab, lebih dekat kepada kebenaran. Annaha bahasanya hal tersebut adalah syafaatun muakota Doa yang jangka waktunya muakota sementara. Tahliran dalam rangka mengingatkan umat, la bukhlan, bukan karena pelitnya Rasul untuk untuk ngasih doa yang bersifat terus-menerus Ya, jika ada yang bertanya loh, kalau gitu kenapa kok doa, kok pelit kok Nabi kok pelit doanya kok cuma selama itu belum kering mau didoakan agar seterusnya maka jawabannya ini bukan karena Nabi pelit doa non karena e, konteksnya adalah konteks tahdir mengingatkan orang bahaya dan kejelekan apa yang dilakukan oleh dua orang ini Wanaku dan kami katakan istitrodan dalam mereka istitrod Ya, eh, melebar dari eh, fokus pembicaraan sebagian ulama yaitu Syafi'iyah di antaranya Suyuti kemudian dan yang lainnya ya, di antaranya adalah penulis Hasyiah I'anatul Talibin ya, afallahu anhum kalau mereka mengatakan dianjurkan seorang itu meletakkan pelepah yang basah atau pohon yang masih basah atau semacam itu dikubur untuk yukhfak anhu untuk supaya kubur tadi mendapatkan keringanan akan tapi istimbat ini ba'idun jiddan. Ya, ini satu hal yang jauh sekali. Dan kita tidak boleh melakukan hal tersebut karena beberapa alasan. Yang pertama, kita tidaklah lam yuksyaf tidaklah e, nampak, tidaklah e, tersingkap bagi kita kalau orang ini sedang diadab. Lain hanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga bahwa bunga yang basah atau pelepah kurma yang basah itu ada sisi berburuk sangka dengan sahibul kubri. Nah, ini suudon, wah ini lagi diadab. Ya, maka saya bawa bunga yang banyak, mudah-mudahan diringankan adabnya. Ini buruk sangka. Ya, kalau mau nyontoh Nabi harus tahu dulu, oh dia diadab kemudian bawa. Nah, ya. karena tidak tahu kalau dia diadab ataukah tidak, maka kita katakan ya, kewajiban kita dengan sama muslim adalah berbaik sangka. Ya uh, eh, al asul fil muslim husnudzon ya. hukum asal terhadap muslim itu berbaik sangka hayyan wa mayita, baik dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia oleh karena itu tidak perlu bawa ya, oleh karena itu tidak perlu bawa kemudian jika kita melakukan hal tersebut maka kita telah berbuat jelek kepada mayit karena kita menyangka dia dengan sangkaan yang jelek kalau dia sedang diadab Wama yudrina dan dari mana kita tahu. Boleh jadi dia dapat nikmat. La'alla hadal mayita boleh jadi mayitnya di antara orang yang Allah berikan maghfirah kepadanya sebelum matinya. Karena adanya sebab-sebab maghfirah yang banyak. Kemudian dia meninggal dunia. Dan waqat afa Rabbul Ibad anhu dan Rabbul Ibad telah memaafkannya. Sehingga pada saat itu dia tidak berat untuk mendapatkan siksaan. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya istimbat ini menyelisihi praktek salafus salih. yang mereka adalah manusia yang paling tahu tentang syariat Allah. Fama fa'ala hada ahadumna sahabah. Tidak ada satupun sahabat yang melakukannya. Radallahu anhum fama baluna nahnu naf'alu. Jika demikian, fama baluna kenapa e, kenapa kita naf'aluhu melakukannya? Dan alasan Syafi'iyah ada sahabat yang melakukannya. Yaitu Buraidah. Sahabat Nabi Buraidah melakukannya. Ya, maka yang benar jumhur sahabat tidak melakukannya. Ya, kalimat yang benar jumhur sahabat tidak melakukannya. Namun ada sahabat yang melakukannya. Ya, dan ini ya, dari, di satu sisi adalah alasan yang cukup kuat untuk ya, memberi memberikan ruang pemakluman. Ya, ini alasan dan pertimbangan cukup ya, kuat untuk memberi ruang pemakluman. Terlepas dari tarjih, mana lebih kuat, ya, maka ya, ada sisi ruang untuk memaklumi karena ada sahabat Nabi Buraidah. Insya Allah besok pagi akan saya bacakan uh, asar dari Buraidah. Rabi'an yang keempat, Allah Ta'ala qad fatahalana telah membuka untuk kita sesuatu yang lebih baik daripadanya. Fakana Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika selesai memakamkan mayat, beliau berdiri di dekat, ya, di dekatnya kemudian mengatakan, mohonkanlah ampunan untuk saudaramu dan mintakan kepadanya ketukan untuk menjawab sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya ditanya oleh malaikat. Ya, maka e, tentang masalah membawa pelepah korma atau kemudian e, sesuatu yang basah bisa kita katakan e, minimal untuk kemudian supaya tidak terlalu tegang kita katakan ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ya, dan dalil yang paling ya, paling kuat dari mereka sebenarnya adalah asar Buraidah. Ya, ada pun kemudian alasan tasbih maka ya, tertolak sangat nyata. Ya. Apa, bantahannya ya, telah disampaikan oleh Syekh Ibn dan bantahan yang sangat kuat sekali. Namun eh, alasan yang ya, terkuat adalah asar dari sahabat Buraidah. Ya, beliau mempraktekkan hal ini. Mempraktekkan hal ini. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. <clears throat> Meskipun jumhur sahabat menyelisihi beliau dalam masalah ini. Ya, maka ada maka minimal untuk mengurangi ketegangan kita katakan ada dua pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih tepat ya tidak usah sebagaimana ini pendapat jumhur sahabat mayoritas para sahabat di mana mereka menilai uh, nancapkan pelepah itu itu ya, berlaku hanya untuk nabi dan nabi pun hanya memperlakukannya untuk dua kubur itu Ya, tidak berlaku untuk yang lain. Ya, maka dan, dan para sahabat pun jumhur sahabat menyikapinya, menilainya seperti itu. Ya demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ya silakan jika ada pertanyaan. Ya, apa hukum eh, sholat bagi wanita yang mengikat rambutnya? Haruskah dilepas pada saat sholat? Tidak. Perintah untuk melepas jalinan rambut itu hukum khusus untuk laki-laki gondrong. Itu hukum khusus untuk laki-laki gondrong. Maka laki-laki gondrong itu diperintahkan untuk ketika sholat dia tidak mengkuncir rambutnya. Namun melepas karetnya dan melepas ikatannya dan jalinannya. Apa hukum muslimah yang membuka jilbab yang diwajibkan saat masuk laboratorium? Apa hubungannya laboratorium harus melepas jilbab? Ini laboratorium apa ini kira-kira? Ada yang punya info? Laboratorium apa yang perlu harus lepas jilbab? Hmm? ada hubungannya laboratorium dengan pakai jilbab, pakai kerudung misalnya. Cadar mungkin maksudnya. Ya kalau cadar masalahnya insya Allah lebih ringan karena menimbang perselisihan ulama dalam masalah ini. Eh, laboratorium itu mengharuskan buka jilbab karena butuh steril tinggi. Jadi hanya memakai penutup kepala yang disiapkan. Ya, disiapkan kemudian baju yang telah disiapkan. Maka ini kondisi terpaksa. Ala kulihal jika betul-betul ini ya maka itu maksiat yang pada dasarnya alasan ini adalah alasan yang tidak bisa diterima ya, maka wajib atasnya untuk ya, bertobat istighfar dan ya, jika tidak ada pilihan yang lain meminimalisir kemaksiatan. Apakah isyarat mata, senyuman, gerakan lainnya termasuk riba? Iya. Ada riba dengan dengan bentuk ada orang lewat kemudian orang ini jiwet temannya. Ya. itu bisa riba. Ini ada orang lewat, ini dua orang duduk kemudian dia single teman. <laughs> itu riba. Itu itu riba. Apakah riba harus ada lawan bicaranya? Gimana kalau bicara sendirian? Oh, ini hati-hati bicara sendiriannya. Eh, maka uh, untuk dosa riba tentu uh, kalau cuma di batin atau ini ya uh, harus kemudian dilisankan, tidak hanya di batin. Apakah ada anjuran safar di pagi hari atau di malam hari? Iya. Ya, dianjurkan safar di pagi hari, demikian juga dianjurkan safar di malam hari. Nabi katakan ketika malam hari bumi itu dilipat. Saya punya saudara yang masih kekurangan di Gunung Kidul. Bolehkah menyalurkan zakat fitri langsung ke sana? Boleh. Apakah boleh waktunya sebelum hari raya atau pas masih Ramadan? Ya, paling cepat dua hari sebelum hari raya. Bisa diserahkan dua hari sebelum hari raya. Bolehkah membuat mudorobah berjangka misalnya lima bulan setelah itu kerjasama selesai? Boleh. Ya. Jika pelaku usaha yang ingin menghentikan kerjasama, apakah dia harus mengembalikan modal ke penyetor modal 100%? Perlu diketahui mudorobah itu usaha milik pemodal. Ya, kalau dia mau si pengelola ini mau uh, mau kemudian melanjutkan sendirian, maka yang diharuskan adalah yang harus dia lakukan membeli usaha tadi. Ye. Kalau usaha itu sudah berjalan, maka ya, pemilik itu bisa menjual lebih dari modal. Ya, oh ini nilainya sekarang modal dan perkembangan yang telah uh, terjadi ini modal 100 juta, nilainya eh, uh, 150 juta. Dia jual 200 juta tidak apa-apa. Ya, maka dalam mudorobah pemilik usaha itu pemodal. Ya, kalau e, pengelola itu mau berhenti, ya tinggal berhenti saja, dia akan dapat bagi hasil sebagaimana kesepakatan. Kemudian e, pemilik usaha alias pemodal bisa cari hunting orang untuk melanjutkan. Kalau dia mau mau diambil alih oleh si pengelola, ya maka dia harus negosiasi untuk beli. Ya, membeli usaha tersebut. Jadi ini beli beli perusahaan. Nah, Jika yang ingin menghentikan kerjasama adalah penyetel modal, apakah menarik yang 100%? Tidak. Dia dia menghentikan kerjasama, ya pengelolanya diminta pergi, dan usaha tersebut seluruhnya dilimpahkan kepada dia. Setelah itu terserah mau dia jual, ya, mau dia jual, mau dia carikan pengelola baru, ya, atau mau dia biarkan dulu seperti itu, mau ya, mau vakum dulu setahun, ya dah biarkan melangkah seperti itu, ya, terserah dia. Apakah benar adzan subuh di Indonesia terlalu awal dari seharusnya? Sepertinya demikian. Ya, sepertinya demikian. Dan itu nampaknya sudah diakui oleh Oh, Ormas Muhammadiyah dalam masalah ini. Seorang beranggapan bahasanya dunia ini tidak nyata, hanya seperti mimpi saja. Kalau cuma seperti ya tidak apa-apa. Ya. Ya, apa yang dia rasakan di dunia ini hambar. Itu di, dikarenakan dia belum mendapatkan nikmatnya dunia. Nikmatnya dunia adalah zikrullah. Ya, nikmatnya dunia adalah ya, nikmatnya manisnya taat. Selama dia belum merasakan hal tersebut, maka boleh jadi seorang itu merasakan dunia ini hambar. Baginya hanya akhirat yang nyata. Yang benar dua-duanya nyata. Ini benda-benda nyata semua ini. <laughs> Tembok ini nyata dan seterusnya. Ya. Ya. Kalau kamu beranggapan dunia tidak nyata, yang nyata hanya akhirat, eh, ini nanti kalau terlalu berlebihan bisa khawatir wahdatul wujud. Tidak ada wujud di dunia ini. Wujud dunia itu tidak ada. Ya, dunia ini wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya, maka jika arahnya sampai ke sana bahaya. Tapi maksudnya jika uh, seakan-akan seperti tidak nyata. Oh, semuanya nyata. Ini, ya, ini, ini make itu nyata. Kan? Mejanya nyata. Kan? Bukan mimpi. ini. Kan? Ini kalau dipukulkan ke badan sakit juga. Jadi kalau maksudnya adalah uh, seakan-akan nggak nyata ya. Ya, seakan-akan keadaan yang terjadi seakan-akan mimpi ya. Ya, benar-benar saja. Dan ini berawal dari karena merasa hambar. Dan kenapa merasa hambar? Karena belum merasakan ya, halawatul iman. Ya, belum merasakan yang itu disebut oleh Ibn dengan sebutan jannatud dunia. Itu surganya dunia. Manisnya taat, manisnya iman. Ya, manisnya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah menjaga diri dari pengaruh pemikiran-pemikiran liberal? Ya. Mbak jawaban sikatnya rajin ngaji. Ya. Ya, duduk di majelis ilmu, terutama kajian-kajian akidah. Karena itu pembahasannya pembahasan akidah. Ya, itu pentingnya kajian akidah. Ya, jangan kajian cinta terus. Ya. Ya. ya. Namun, itu pentingnya kajian eh, kajian akidah yang tertata, yang terstruktur, yang rapi. Itu benteng pokok dari eh, virus liberal. Maka serius belajar akidah, serius hadir di kajian-kajian akidah yang bersifat rutin, ya, yang bersifat tertata, struktur, ya, kajian kitab, ya. bukan sekedar kajian akidah yang tematik maka akan ada benteng yang kuat. Untuk keperluan memulai bisnis online, apakah boleh saya membuka rekening bank syariah dengan akad wadiah? Ya, jika diperlukan maka silahkan aja buka eh, rekening di bank. Baik bank syariah ataupun bukan syariah. Yang jelas jika kemudian ada tambahannya maka pada dasarnya tambahannya itu adalah riba. Apakah cipratan air kencing juga merupakan sebab siksa kubur? Iya. Eh, menjaga dari tidak menjaga dari e, kencing itu artinya ada percikan di badan dan di kain dan tidak dibersihkan. Itu menjadi sebab adanya siksa kubur. Apabila ada orang percaya bahasanya Nabi diciptakan dari cahaya tapi manusia. Manusia namun tercipta dari cahaya. Yeah. Karena dia uh, manusia tercipta dari cahaya maka dia tidak punya bayang-bayang. Karena cahaya ketemu cahaya. Nah. Tuh. Maka kalau dia tidak punya bayang-bayang itu berarti ya, ya dia bukan manusia. Ya, dia bilang bukan manusia, dia masih cahaya. Cahaya ketemu cahaya matahari. Ya. Maka uh, tidak akan timbul bayang-bayang namun adu cahaya. Ini cahaya sinar matahari mengenai tubuh Nabi. Nah, tubuh Nabi juga mengeluarkan cahaya. Nah, terjadi pertemuan cahaya di tengah-tengah. Ya. ya. Sehingga nggak ada bayang-bayang. Maka ini kontradiktif sebenarnya. Dia meyakini Nabi itu tercipta dari cahaya tapi raganya raga manusia. Di sisi yang lain dia punya keyakinan Nabi tidak punya bayang-bayang. Ini kontradiktif. Yeah. Dan alam semesta diciptakan karena Nabi. Ini semua adalah berdasarkan hadis palsu. Ini berdasarkan hadis palsu. Alam semesta diciptakan karena Nabi. Itu tidak benar. Yang benar, alam semesta diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nabi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liya'buduni. Namun e, karena dia masih mengatakan e, apa, nabi itu manusia biasa, namun dia tercipta dari cahaya dan dia istimewa karena tidak punya bayang-bayang. Maka itu tidak uh, tidak termasuk sebagaimana yang tadi kita baca di fatwanya Sauthaimin kalau itu adalah kekafiran. Yeah. Namun uh, ini adalah uh, anggapan yang tidak benar yang dasarnya adalah hadis palsu. Apakah boleh berwudu di kamar mandi? Boleh. Bahkan salah satu syariat bagian dari Eh, bagian dari tata cara eh, cara mandinya Nabi yang lengkap wudhu Dan itu wudhunya tidak di luar kamar mandi kemudian masuk ke kamar mandi tidak. Ya, tentu karena mau mandi junub yang lengkap sebagaimana Nabi tuntunkan salah satunya wudhu Itu wudhunya enggak kemudian di luar kamar mandi kemudian masuk enggak. wudhunya di dalam kamar mandi. Bagaimana tata caranya? Ya, tata caranya sebagaimana wudhu biasa. Tidak ada bedanya. Cuma kalau untuk mandi ada eh, ada perselisihan tentang kaki. Apakah kaki itu di akhir mandi ataukah eh, wudhu langsung sampai kaki. Ada pun tata cara yang lain maka ya, sama seperti biasanya. Ya, jika suami istri telah bercerai tiga tahun kemudian ingin rujuk, sudah termasuk talak berapa? Bagaimana cara rujuknya? Ya? uh, sudah talak berapa tergantung sebelum cerai itu. Itu sudah cerai itu yang kemudian dia pisah itu sudah talak berapa karena tolak ukur talak itu lisan suami. Ini, boleh jadi talak namun belum pisah. Sehingga ya dengan kalau data yang disampaikan di sini kita tidak bisa membantu ngitungkan. Ya. Ya, karena tidak ada datanya. Dia cuma cerai kan berarti satu, pisah satu. Namun masih ada tanda tanya. Jangan-jangan kemarin sudah juga sudah dicerai dengan lisannya. Padahal cerai itu dengan lisan suami. Ya, cuma perlu kalau perlu diketahui kalau misalnya ini uh, cerai itu cerai kemudian baru cerai dua. Ya, talak kedua kemudian pisah. Kemudian setelah itu si perempuan nikah lagi. Terus rumah tangganya bubar. Kemudian dia mau kembali kepada lelaki yang pertama. Maka ulama berselisih pendapat apakah dengan dia nikah yang kedua itu mengenolkan angka talak dengan laki-laki pertama ataukah tidak. Ulama khilaf. Ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan jadi nol. Jika talak tiga, nikah dengan lelaki yang kedua, kemudian cerai, kemudian balik ke lelaki yang pertama itu jadi nol, maka ini mimbabil aula. Nah, eh, maka eh, kasus ini mimbabil aula. Sebagian ulama mengatakan demikian. Untuk cerainya tiga dan nikah dengan lelaki yang kedua. Setelah itu cerai dengan laki-laki kedua, balik lagi. Gimana angka cerainya dengan laki-laki yang pertama? Nol. Nah, kalau ini baru cerai satu, eh, kemudian pisah dan nikah dengan laki-laki yang kedua, Kemudian cerai. Balik lagi ke laki yang satu. Maka sebagian ulama mengatakan ini mimbabil aula. Untuk nol angka talaknya. Dan pendapat yang lain mengatakan tidak. Itu angka talaknya tidak hilang. Ya, angka talaknya tidak hilang. Ya, tetap ada. Kemarin sudah cerai satu ya. Masih eh, ada cerai satu. Ini nikah lagi yang tidak apa-apa. Ya, karena masih tidak eh, uh, ada masalah. Nanti kalau terjadi talak lagi, nanti baru talak dua. Apakah seorang wanita haid boleh mendoakan jenazah dengan doa di dalam sholat jenazah di samping jenazah? Kalau dia sholat tentu tidak boleh karena dia dalam kondisi haid. Dan kalau dia mau mendoakan dengan doa di luar konteks sholat maka tidak apa-apa. Jika suami eh, mengatakan, semoga Allah menjadikanmu sebagai suamiku di surga. Suami meninggal duluan ternyata. Apakah jika si istri menikah lagi, dia telah berdosa karena menyelisih janji? Dia nggak berjanji kok dia berdoa aja. Doa pada Allah. Dia nggak berjanji. Ya, dan menyelisih janji itu tidak apa-apa kalau ada udur. Ya, udurnya dia perlu nikah lagi. Atau udurnya pengen nikah lagi. Pengen nikah lagi udah jadi udur. Dia tidak dosa Seandainya itu janji. bagaimana kamu menjawab subhat bahasanya Lailatul Qadar sudah tidak ada? Jawaban yang pertama adalah perkataan eh, eh, Ibnu Kathir di tafsir surat Al-Qadar, ini adalah pendapat Syiah yang bodoh. Ini pendapat Syiah yang bodoh, selesai. Mau kemudian ikut jadi Syiah yang bodoh? Di tafsir Ibnu Kathir, di tafsir surat Al-Qadar. Ada orang yang uh, eh, punya pendapat bahasanya Lailatul Qadar cuma ada di masa Nabi. Setelah itu tidak ada Lailatul Qadar. Kata beliau dan ini pendapat jahalatul Syiah, Syiah yang bodoh. Sudah masa mau ngikuti pendapat Syiah yang bodoh? Sudah cukup itu untuk orang untuk kemudian waduh, masa saya kayak gini, nah. Ya, kecuali dia nekat, ya nggak apa-apa, yang penting ini hak kok. Nah, mau kayak ber, mau bersama dengan Syiah, mau bersama ini ya. Kalau ini hak, ah, lain lagi kalau kayak gitu udah, ya, udah lebih repot lagi ah, untuk menasihatinya. Ya, namun ya kalau belum kemudian terlalu mengakar, ya sebenarnya jawabannya sudah sangat cukup. Apakah orang yang bisa eh, apa ini? Apakah orang yang bisa tetap eh, mengeluarkan suara ketika membaca Al-Quran jika ingin mendapatkan pahala maksimal. Ada di antara sahabat Nabi yang bisu? Oh. oh, apakah orang yang bisu tetap mengeluarkan suara ketika membaca Al-Quran jika ingin mendapatkan pahala maksimal? Wallahu a'lam. Apakah di antara sahabat Nabi ada yang bisu? Saya tidak tahu. uh, adakah referensi kitab tentang kisah-kisah yang penuh hikmah selain kisah para nabi? Banyak kisah para ulama, para ulama terdahulu dan ulama sekarang. Buku-buku tentang kisah-kisah mereka sangat banyak. Jika ada orang yang sensitifnya di atas rata-rata. Kemudian kita ajak bercanda yang normalnya orang tidak akan tersinggung. Tapi dia sangat tersinggung. Apa kita tetap salah? Salah. Kalau kita tahu orang ini sensitif. Orang ini orang serius. Tidak boleh canda sama dia. Kita sudah tahu, mengejak canda. Ya, kita salah. Jika uh, kalau makan kurma yang dianjurkan kan ganjil, sepertinya tidak seluruhnya harus ganjil. E, tidak seluruhnya harus ganjil. Uh, Ya, misalnya ganjil untuk kemudian pergi ke sholat Eid ada ganjil. Tapi kalau ya, kalau misalnya untuk buka berpuasa cuma tamaratin jamak saja bentuknya. Ya, tidak harus ganjil. Nah jika saya makan korma tiga, lalu sepuluh menit habis itu mau makan lagi. Maka saya mau makan korma ganjil lagi ataukah genap supaya tetap ganjil? Jawabannya al-amr wasi. Ya. ya. Longgar. Ya. Kalau mau tambah banyak lagi tidak apa-apa. Sepuluh hari terakhir itu dihitung sejak kapan? Apakah sama saja jika Ramadan 29 hari atau 30 hari? Sama saja. karena sepuluh itu mimbabil mimbabil kasar. mimbabil kasar. Kasar itu penggenapan. Jika 29 ya itu tetap 10. Nih, Misalnya eh, terdapat anjuran puasa di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Loh, itu puasanya sampai tanggal 10? Tidak. Puasanya tetap sampai tanggal 9. Terus itu kenapa itu kok disebut puasa 10 hari pertama bulan bulan Dhul Hijjah? Mimba bil kasar. Babnya bab penggenapan. Ya, maka terdapat keutamaan sepuluh hari yang terakhir uh, di bulan Ramadan. Gimana ngitung ganjilnya? Ya, hitungan ganjilnya biasa. Seperti kalau kondisinya 30. Loh, kalau itu 29 tidak masalah. Itu membabil kasar. Ya, penyebutan tetap disebut 3, 10 hari karena itu membabil kasar pengendapan. Ya, sebagaimana ya, kita katakan uh, karya Nawawi yang isinya 42 hadis kita sebut arba'in. Bolehkah kita mencegah kentut, kelu, uh, kentut keluar saat sholat? Boleh jadi dianjurkan jika uh, dengan anjuran yang sangat karena dia tidak ingin menyakiti uh, <laughs> teman-temannya dengan bau kentutnya, maka dia tahan sejenak kemudian dia keluar. Ya, kemudian setelah itu baru kemudian dia legakan di luar uh, jauh dari teman-temannya, ah, kemudian dia bisa pelong. Nah, maka menahannya satu hal yang baik bahkan dianjurkan. Dan ini berlaku meskipun e, kondisinya kondisi sholat. Ketika yakin mau kentut. Wah ini kalau saya keluarkan di sini satu masjid ini bau semua. Kemudian dia batalkan karena dia yakin ya, itu sudah 98% dia kentut kan. Dia yakin kemudian dia batalkan kemudian di luar baru kemudian dia plongkan seplong-plongnya. nah, nah. Itu satu hal yang baik. Bolehkah kita mengerti was-was untuk berhati-hati? Tidak boleh. Kalau kita was-was, itu tidak boleh. Eh, ragu-ragu tanpa dasar misalnya, maka itu tidak boleh diikuti. Bolehkah membayar fidyah dengan memberikan uang tunai kepada anak kandung yang telah berkeluarga? Tidak boleh. Kewajiban-kewajiban ini tidak boleh diberikan usul, tidak boleh diberikan pada furuk. Ya, orang tua yang mampu, anaknya miskin, tetap wajib menafkahi. Meskipun dia telah berkeluarga, namun memang kekurangan dan orang tuanya berlebih. Orang tuanya duitnya, ya, duitnya bisa untuk renang. Nah, anaknya duitnya ngos-ngosan, itu tetap wajib menafkahi. Meskipun dia telah berkeluarga. Ya. Sehingga kewajiban fidyah, kewajiban zakat fitri dan seterusnya tidak tetap tidak boleh diberikan kepada usul wal furu. Ya, kepada anak, cucu atau kemudian bapak, kakek ya, ya, dan tidak melihat apakah dia sudah berkeluarga ataukah tidak. Tanpa melihat apakah dia sudah berkeluarga ataukah tidak. Apakah untuk keluar itikaf sesuai yang Nabi lakukan? Pada saat setelah tanggal 1 sawal ataukah boleh sudah maghrib eh, tanggal 1 sawal. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Umar, beliau keluar dari itikaf pagi hari tanggal 1 sawal. Bahkan Ibnu Umar sholat id terlebih dahulu baru pulang. mana yang lebih utama memberi makan untuk buka puasa atau untuk sahur? Mana yang paling dibutuhkan? Jika kemudian uh, untuk buka puasa sudah sangat berlimpah di mana-mana ini uh, namun kemudian sahur orang ini di kita lihat dia kekurangan kemudian kita bantu dia dalam sahurnya maka itu lebih afdal. Ya. Kalau kita bantu bukanya ternyata sudah sangat berlimpah. Ya, maka mana mana yang lebih membutuhkan, maka itu yang lebih afdol. Apa hukum minta THR? Bagian dari hukum meminta-minta. Ya. Eh, apa hukum mendapatkan THR? Boleh saja dikasih. <laughs> Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan uh, kepada Umar bin Khattab jika datang kepada muharta tanpa engkau memintanya dan tanpa engkau mengharapnya, maka terimalah. Bagaimana kita jawaban dari sholat istikharah? Yang benar sholat istikharah itu dilakukan setelah mantap, ya, Bukan setelah bingung atau pada saat bingung. Namun, sudah mantap putusan dengan musyawarah dan yang lain, mantap. Kemudian sholat istikharah. Bentuk jawabannya, Allah mudahkan jalannya. Kalau urusannya mudah, ya berarti itu jawabannya. Kalau kemudian terbentur banyak masalah, ya berarti itu isyarat untuk mundur teratur. Atau tidak teratur juga boleh. <laughs> Apa saja amalan wanita haid di bulan Ramadan? Bisakah wanita haid mendapatkan malam Lailatul Qadar? Bisa. Dia bisa mendapatkannya dengan eh, baca Quran dengan hafalan atau tanpa menyentuh mushaf dengan zikir, dengan sedekah di malam-malam eh, sepuluh hari malam yang terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana hukum menahan buang angin saat sholat, Satu kata tidak sholatnya. Dalam, dalam pendapat jumhur ulama, e, makruh e, hal tersebut. Ya, maka uh, lebih baik kemudian dibatalkan. Ya. Namun seandainya ditahan dan dia memang mampu menahannya dan itu tidak mengganggu konsentrasinya, maka hukumnya boleh namun makruh. Ada hadis Abu Hurairah yang menyebutkan masih boleh meneruskan makan ketika azan berkumandang saat puasa atau Ramadan. Mohon penjelasannya. Maka ini berkenaan dengan waktu subuh. Maka waktu subuh di sini perlu kita kita bagi dengan uh, atau kemudian adzan di sini. Ini adzan dhanni ataukah adzan uh, yakini. Adzan yakini itu melihat fajar langsung sebagaimana adzan di masa Nabi. Maka uh, ini adalah adan yakini. Maka jika adan itu adan yakini, apakah apa yang eh, hadis, Abu Hurairah, apa yang ada di ya, di minuman itu boleh di ya, boleh dimakan setelah mendengar adzan yakini? Maka bisa kita katakan ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan bahasanya jika adzan itu adzan yakini, adzan karena melihat langsung fajar, Kemudian ada makanan, ya, ada suapan makanan yang ada di mulut, maka sebagian ulama mengatakan itu rusak. Apa yang di mulut ditelan, apa yang kemudian gelas yang eh, yang di ini ketika sedang angkat gelas maka ya, bisa diminum. Jika jika untuk makanan maka sendokan terakhir yang sedang jalan gini kemudian terdengar adan ya gini silahkan dimasukkan ditelan namun tidak boleh minum <laughs> Ada sebagian ulama mengatakan demikian, namun jumhur e, menilai tidak boleh. Dan e, jumhur ulama menilai e, hadis tersebut daif. Hadis tersebut daif dan diantara yang mendaifkan hadis ini adalah semukbil. E, beliau menilai hadis Abu Hurairah dalam masalah rusa ini adalah hadis yang daif. Itu ini berlaku manakala azannya azan yakini. Kemudian azan jenis yang kedua adalah azan donni, azan berdasarkan jadwal. Dan azan berdasarkan jadwal itu ada dua macam. Jadwalnya bermasalah, atau jadwalnya tidak bermasalah. Hmm. Jika jadwalnya adalah jadwal yang tidak bermasalah, maka fatwa dari saya Ibnu Bas rahimallahu taala untuk azan ya, azan ya, itu masih longgar. Karena azan donni itu biasanya eh, ada maju satu menit, Ya, ada kemudian sisi ihtiyati, hati-hati, kurang lebih satu menit. Satu menit sama dengan empat, uh, satu, boleh jadi dimajukan satu derajat, itu sama dengan empat menit. Maka ketika adzan ini adzan dhani dan adzan dhani dan dhaninya itu jadwalnya tidak bermasalah, maka kurang lebih masih ada empat menit. Maka silahkan diteruskan fatwa Ibn Bas, silahkan diteruskan. Kurang lebih masih ada empat menit. Gitu. Kemudian uh, yang kedua, kalau adzan doninya jadwalnya bermasalah, lain lagi masalahnya. Tergantung keyakinan Anda. <laughs> kalau Anda oh, ini ke kecepatan 10 menit ya berarti masih 10 menit. Bagaimana uh, eh, hukumnya jika kita diajak ziarah ke makam keluarga? Bagaimana sebaiknya sikap kita? Sikap kita terima ajaan, ajaan amal soleh. Dengan ajaan amal soleh. Dianjurkan untuk ziarah kubur. Yeah maka diterima dan ditemani dan kita lakukan di sana apa yang Nabi tuntunkan. Bagaimanakah dengan penjelasan manusia sebagai khalifah sebagaimana dalam Al-Quran? Yang pertama yang dinyatakan sebagai e, manusia sebagai khalifah Adam. Kemudian Eh, selain Adam itu kiasnya kemana? Yeah. Kiasnya Ambia. Yeah. Kiasnya Ambia. Sehingga khalifah ini wakil dalam tabliku syara'i. Dalam menjelaskan dan menyampaikan syariat. Atau kiasnya lagi kemana? Kiasnya lagi penguasa yang menegakkan aturan-aturan Allah. Dan eh, khalifahnya di sini adalah khalifah dalam masalah ya, menegakkan aturan-aturan Allah di muka bumi. Adapun manusia biasa yang tidak ada apa, nabi bukan, ya, penguasa yang menegakkan syariat juga bukan, ya, maka dia mengganti Allah dalam masalah apa? Ya, maka tidak ada sisinya. Jadi maka paling banter kiasnya adalah para nabi atau penguasa yang adil yang menegakkan